syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin Waladina te wong yarmuna kang padha nuduh sapa ladina azwajahum ing pasangane ladina. Maksudnya pasangan nuduh bojone bisina klan zina. Walam yakun hale ora ana iku lahum keduwe wong akeh sing nuduh Duh, sopo syuhada piro-piro saksi alaihi ala zina azwajihim mengatasi zinane ini illa anfusuhum kecuali awak dewi ini azwat ini awak dewi ini bojo lanang maksudnya adali dali waqa'a tumiba dari kamu mengkono-mengkono kejadian di jamaat ini ketis sekelompok minas sahabat di saing sahabat fasyahat itu ahadi mengko tai kesaksiannya salah suci neladina mubtada untuk dawu syahadat mubtada arba usahadatin iku papat piro-piro kesaksian nusiba alal master nah sing kira nasob nasab ya nggih no napa iki dawu alal masteri ing atase masdar terus bagian kira aku fa syahadatu ahadihim arba syahadatim Bila nak kira kita iku arba syahadatin iku papat piro-piro kesaksian Bila klan Allah innahu satamne zaut iku lam nasodikina yaktine wong sing bener kabeh Fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sapa wong bihi klan mazauja tahu ing bojone man minasina sing zina. Wal khamisatu te kesaksian sing kelima iku anala anata wa isa temne anate Allah iku alaihi wajib ing atase man ing kana lamun ana sapa man menagadi binas dengan sange mung sing koro. Fidalika ing dalam mengkon-mengkono qad fi zaujah nuduh bojo. Wa khabarun mutada'i te khabare mubtada iku ngene indafa. Dadi katola andu sanging wong po hadul qadhafi had nuduh ini gua wolong pulau cilitan ya. Wa yadro ulani iso nolak anha sanging cawe Yat fau tegese nolak anha sanging zojo ala dabu sikso. Eh wa yadfau anhal adzaba al adzaba ing sikso. Wa yadro ulan iso nolak anha sanging cawe dok al adzaba ing sikso. Ah hatta zina tegese hati zina alladzi kang sabata kang tetep apa ladi bisa hadati. Lawan kesaksiannya wong. Apa antas yang tanya nyekseni sopo cawe dok wau arba'a syahadatin ing papat perkara seksi bila iklan Allah. Inau saat temne wong lamnal kadibina kene inau saat temne bojo zaud iku lamnal kadibina setengah sangung sing goroh kabeh. Fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sopo zaut ha ing zaujah bi iklan mamnasina sing sina. Wal khamisa tau te saksi sing kesaksian sing kelima iku anna ghadaba wahi. Sebagian kira ayo anhu di bawah waliha tapi kita derek kira annahu di bawahi. Saat temennya dukane Allah alaiha ing atas zaujah ing kana lamun ana sapa zaud menasotikina ikut setengah sange sing bener kabeh fidzalika ing dalam nuduh sino. Walau la wahi umpama ora ana te fadhole Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatulan rahmate Allah bisatri lan nutupi fidzalika ing dalam mukon mukon kabeh wa nauhalan sak temne Allah tawabun iku sing moho tobat sing gampang nobati Bikobulhi kelawan nampane Allah atau bata yang tobat fidalika yang dalam kono-kono kabeh wa ghiri ane dalik. Allah itu gampang nampak tobat. Cek tobate songko zino cek tobat songko nuduh nopo zino Hakimun terdat sing bijak fima yang dalam perkara hakama kangge keputusan sapa Allah taala bihiklan ma fidalik yang dalam kono-kono kabeh wa ghiri ane dalik. Walau la wahi la naik iktine jelasna sapa Allah taala al haqqa ing hak fidalika yang dalam kono-kono qadzaf lan zina utawa kabeh wau wa ajalalan ngesusana sapa wa men segerakan sapa wa bil ukubati lan siksa man ing wong yastahiku ha kang ngekaki sapa man ha ing ukubah terus niki napa niati nggih dawuhe Muad bin Jabal niku ta'alu bina nukmin saatan terus Muad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin napa iman Ngeten kalau terangaken gitu. Kalau niku pun bersumpah tentang pangeran. Kalau ada riwayat sohihah, nih rungokno nongi. Ada riwayat yang sohihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil kolbi min hasyai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, apa ya beberapa sahabat. Itu jan mergoi, mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mboni bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al bayyinatu wa illa ala zuhri. ya orang gue kudu seksi papat. Nah orang gue tak khat malah. mereka gue nuduh wong liya apa? Zina. Sahabat itu <laughs> ya rotok kacau, tapi seneng loh sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah rakasil kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. <laughs> penting dadi niki jari sapa Nabi ratu dibantah dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Serau sampai yang dhewe. Mulane sing dibojo elek ku ora usah mikir hadis iki. <laughs> dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papa tuh sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil. Masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukotimah, kalau ada riwayat sohiha, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa kul falillahil hujjatul Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andaikan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bujuku dikloni wong liya. Wah itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bujuk itu lapor ya Rasulullah, bujuku dikeloni wong. Ya wis pegat cong wong wedok kok ngono, lapor nah pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bujum yo ya dipegat, bujum yo ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa piro? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala min binasaatan. Ayo kita lo wong khusuk bodoh nih pirang-pirang. Bangsa bodoh bu setan ini bodoh wae itu Ya, wong khusuk terus rata bodoh kok bolak-balik gitu. biar. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Mak saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Ya, akhirnya jadi hukum. Ibu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah men tidak menerima kesaksian Zaud. Muniki bahasa Arab e, pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaud. Nah, contoh bahasa Arab bahasa Arab kacau. Mergi nak ada di Quran buat nenten Zaud, buat nenten apa? Zauja. Jadi kabeh Zaujah ke jamai aswat. Mergo buat mengenal mufrad napa? Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fakih kan kita biasa Zaud itu lanang, Zaujah. Wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran utae Zaujah Beda. Nah, Quran betul enten. buhu asa kau kunna ayub ayubdilahu azwajan khairom mingkunna betul zaujatin tapi nabo azwajan. Padahal niku jelas garwani nabo nabi. mana nih zauj itu pasangan, nih paham ya? Jadi pasangan nak sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane tengene Quran niku asa rabbuhu in talaqakunna ayubdilahu azwajam khairam ingkunna betul zaujatin tapi napa azwajan. Paham ya? Jadi ini sedikit beda nih bahasa Quran dengan bahasa apa? Fikih. Mbon iki anggap bahasa fakih, bahasa goblok-goblokan ya pokoke sing gampang zahud di kulanang. Ya cek kuwi itu. Lan nerangno Mustofa farukin barang gak ngene kangelan zahud di kulanang. Ya cek iku. Itu. Jadi muslim nih kulanang. lanang. masih kuwi itu. Padahal bahasa keliru nih kakean. Mereka nak buat arti nih ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man al muslimun min lisani wa berarti al muslimu teh muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Dadi jane nih ngono itu ya kriminal, ke depan itu gak prospek. Mbon iki gampang-gampangan, kula nih malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil kiamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi empat, itu sedeng bar. Wis, Walhasil nggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak, si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya dua Nabi. Kalau diiakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum kodaf. Yaitu nuduh wong zina kan duhum sama nina apa? jelda Yaitu dihat 80 kali campuran. Wah ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi <laughs> lucu, sahabat itu ya nabi, wah nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi oh nabi eh. Ya Rasulullah, layan zilan nawahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurukan ayat yang membebaskan saya dari cambuan. <laughs> Ya Nabi, Nabi sing Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. <laughs> Mulai deh. Mulai tenangnya. Lah itu pancen nabi nabi tenan. Ya. Ngoten niku direvisi Tuhan nabi ya raisin. Gak jong pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah lian wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping papat, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap sedang berbledek cara jauh siap nopo? Disamber bledek nak adik negoro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping papat nak ini razino. Sumpah kelima yo ya siap disambar bledek nak ini goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan-selingkuhan itu nasabnya ning sopo. Niki ngono tenan gini ngaji niati iman mon gini niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan geser seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok ujan tau zino. Sajane mau sumpah kelima siap disambar bedek ku deleng nombe nih. Wes anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kayak kena adab. Pertama pengaku bareng sesuai e, fawwah lau adihu kaumi. Ya, aku ora bakal mempermalukan kaumku. satu lah lah dibang keluargaku izin. Akhirnya goro dan. hasil dua orang ini sama-sama bebas adab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wes. Tapi Nabi ya panjang Nabi, Nabi ya Nabi ya tenan. Ngendikan <laughs> Nabi ya ada lucu deh. Baru ke sar kafe nih kan? Ngene cok yo engko ingka naak halal ainen. Ahmad sakwen, khotla sakwen. Wah Nabi memberikan ketikan beberapa kriteria. Nah, ak halal ainen. Wah nak beri iku rodo celaan. Terus tumiting ini, Terus body bokonge ini. Nabi membuat tiga kriteria. Berarti ya bener tuduhan sing lanang. nego-nego lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe itu mau ngelahirno mirip selingkuhane, mirip, mirip pile. Faham ya? Bahwa itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat tiga kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau ini malah gitu, Nabi ini wong agak, sing pro ilmu ya agak. Jadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid itu ganteng. Hari ini resi. Sing lanang pancen elek, Sing lanang bujo Zaid itu elek. Ireng. beripati sipit, ya elek lah. Nabi ku nyebute Pokoknya kalau anak yang ganteng beripati api, akhmas selesai kan, pokoknya api kabe, yo ya bener tuduhannya. Berarti anak ipil, kan anak ipil. Tapi nak orang ngono berarti ya asli anak Zaud, anak. Dalam anak lahir mirip mirip pil bau. Nah, kita kita kita ahli fukoha, kita kita ahli fikih itu sepakat tetap nggak bisa dinisbatkan pada zaud apa pada sing nopo selingkuhan paham ya senajan tono alamat lah mulane niki sing ngaji kula kula suwun hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamat Maksudnya nggak iki kudu hati-hati Rumah orang tenang, nggak salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki ini kadang. Wonten game Misbah game ki Fuad ini kata. Hukum itu dua kader naif. Kalau dibantah-bantah puang itu bolak-balik guru-guru terutama ngomong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam itu gobloke kira karuan tapi Misalnya sing lanang neng Batam atau neng Malaysia, wong karuan ratau mulai. Sing wedok digonjak-ganjekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning zaud, mergo iku sing dinikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ngono. Lha kadang klirune hukum Islam cara mereka kan Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang rane ngomah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning ning bapak sing nikahin sahih. Paham gak Lho ora iso to, coba duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh ku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok baleni malah. Agama itu ya. nuduh haram. Dadi khawarit mulai tak terang ya. Agama itu nuduh haram tuh ora? Haram. Lah goblok. Yo ya haram bodoh wae. Artinya goblok haram nglanangane rane ngomak kok barani anake. Sing lanang piye wong anake Batam Malaysia atau mulai. Sing wedok ya ning tau nyusul. Kok do pengalaman, kok do cerdas. Tanggane ra anak bedino digonjekno lanangan. Lho kon darani anake bapak ibu piye? Aku mau ngaramno. Lah kulo bolak-balik ngalami ngoten ditakoki, niku sepundi lho Gus. Hukum kok goblok-goblokan niku ra khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah <laughs> ya tak apa aku kowe ora rasane dadi wong alim. Penak enak dadi gue kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. jadi yang gernudo wong tak beda. Lah cara kowe lanangane biro Sing goncak-goncakne ya ana wong telu ya pilihno situ aku. Ah, padha ra isane kan. Sing dadi sing di jejel. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu rahmat. Lah Iku pentingnya hadisnya kanji Nabi jelas nongko nak anak e mirip iki iki ya anak iki. Mergo Nabi ku anti ilmu ila kiamat. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin nginti sapno zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh nginti sapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener rong tasawuf. pulau akhirnya nak ngandani wong-wong ki surang ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kue raroh iku bapak era agak jadi pertanyaan mongkar nakir tuh. Akhirnya <laughs> tadi gini paham. Kue raroh bapak iku sopor ayo ya agak jadi pertanyaan malaikat. Kok kue semangat kepengen roh? Bapak, jangan-jangan kue yo ya kepengen semangat nginceng barang. Leo <laughs> ora jadi pertanyaan malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh kalau di zaman wong elek. Kue ya ora kepengen roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu ndo tertarik kepirsa. dan sing selingkuh elek wis ora menarik sing sapa kono lanangane. Iku hukum Islam. Ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu yo coba endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono zaud mbek zauja urip sak omah, wis masyhur zaujae tukang selingkuh. tetap coro ilmu anak e zaud. Engko nak kawin waline ge zaud. Senajan to wong roh kabeh. Mirip tangga nih, anake, paham ya. Tapi urai so hukum tetep hukum, ilmu ya tetep ilmu. Nah, kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum itu musibah. Mulane niki kula suwon sing cek biasa NU, oh, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya itu menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan. Sing sitok muni percaya ruyah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatu Talibin saranya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau Gih, iya, iya, iya. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal, memang Nabi dawuh sumu yati wa aftiru yati. Jelas Nabi percaya ruyah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Waladhi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab itu ya anti ilmu. Sama saya kita bedheki. Nah apa sholat gerhana rembulan, iku sebut delok isuke mbuh gang pirang dino. Wah Senin pe gerhana rembulan. Kue delok kalender apa ngenteni rukyah bil fi'li? Wah jawab ae. Sing wong lah. Kalender kan sedurunge jam 8 gerhana toto-toto aja nggak sholat gerhana. Orang muni ngene, kowe ngenteni rukyah bil fi'li, karwane nak rukyah bil fi'li gerhana ya lagi Yuraono ora ana ngono yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi yo ojo mateni ilmu. Jadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum yo ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukum melanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai lian. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso hukum ya ten rungokno tenan Ojo sampai salah, nak salah kula saiki sampai kok mlebu rokok maksudnya iki hukum. Saya kira misalnya kayak contoh malah anggal, misalnya contohnya Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Bones <laughs> terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zino. Wes walhasil anak ini mirip Zaid. Orang mirip bapak Iblas. Misalnya bapaknya jenenge Umar. Lala anak itu. Wes cara hukum, coro ilmu di DNA persis Zaid. Berarti bapaknya Zaid. lu cara hukum yang mau meninggini to, iki hasil selingkuhan Zaid. Anak Anake itu ini walinya yo tetap Umar menurut maksudnya. Jadi ilmu yo ya tetap ilmu, hukum yo ya tetap hukum menurut. Paham ya maksudnya? Ya senajan to merem-merem tenan, maksudnya kita merem <laughs> yo ya merem. Paham gitu. Lu mereka nak nuruti ilmu, misalnya nak kau nuruti ilmu, yo ora bapake ego Zaid. Tapi rasa buat terus nongkok sing jadi wali nak nikah lah lucu toh, misalnya neng, neng pengadilan, sopo wali ini Zaid loh, Iku agak nih tapi sing ngeloni ya lucu kan orang <laughs> hukum kok orang hukum kok wali sing ngeloni kan. Ya lucu tuh neng pengadilan. Lah kok sing liyane sing tau ngeloni, aku yo tau. <laughs> Aku Malah nih, ngono kok ora ngandel paham itu tuh. Dikadani kok ora ngandel, tapi hukum kok aja gusur ilmu. Ilmu yo ya aja gusur lah misalnya misale kowe kok muni ngene. Ya ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ra mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti nopo? Ya ora oleh Islam teko mbek ilmu bareng. Mulane bener Nabi hukume dijalano bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akmalal akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat Fawwa li Sarif bin Sahma. Sarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yonok ya seni ini. Jadi bargai hukum terus Nabi ngentikan ya pokoknya nak mirip iki yo ya tenan. Tapi Nabi orang ngentikan hukum pokoknya nak mirip iki yo. Ya. Makanya ulama Al Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang nggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak Isomaris taura. Ketika DNA membuktikan tuh anaknya, paham ya? tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri bong suga-suga kan. Misalnya terkenal di Selungi Ruhin kan gak ono rebutan kan mereka. Nak mati kan klotoan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak inti sapno ono wari warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisap tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang oh, gerhana aku nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawiti ini pas menitnya yo bener, lama gerhana yo ya bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok engkari bangkune. Paham? Tapi kepercaya hisap, yo ya keliru mana Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lu nak ilmu mesti objektif, nanti nak sing ngitung. Siapa yang menjamin nak ilmu itu objektif? Nak ilmunya objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ruyah nggih ngoten nak sing delok trahum. Paham ya? Melane tenggene i'anatu talibin. wak jelas wonten takbir jika hisab koti berhadapan-hadapan dengan ruyah itu menang hisab koti hisab koti itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak artinya ahli hisab itu sepakat nah beda dengan kita kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat Si tok menisak derajat setengah sitok udu menirong derajat lah, alhamdulillah aku kok khilaf aku murah khilaf malah repot Faham, ya? dan melane kalau suwon nak iswani dadi orang Islam itu kudu percaya hukum Nana ilmu mbok percaya yuk ya kuwacu. Lha mboten kacu piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusnya wong alim, sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten mboten keyakinan wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas, di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Faham ya? Itu solatnya madep ngulon tah madep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong bodoh. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Mulane nego hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sausai seperempat agak ono jarak. Misalnya bulat bulat lah. Bulat bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah boten kan madhep ngalor yoto, ya, tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Mung nak rubuk kan ketok, misalnya Ya kan sama kan? lu nak rubuh kita, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tu fi Texas. Maksudnya sini anak salat teng Texas madhep ndi? Jadi ngulon yo oleh ngetan yo tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lu umpama kita nuruti ilmu, nuruti ilmu madep maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madep wong Indonesia lah sholat madep ngetan oleh pada akhirnya kan sampai juga lah ya repot ya nah bumi bulat-bulat ke madep dia agar searah kan sampai juga kan lah kok madep ngalor yang ngono alasannya sampai juga kan wayo edan kabeh to anut ilmu. Lah ono anut ilmu apa hukum? Nak anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum itu anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fatham wajhuwa. Misale wong perang salate bebas madhep Lah, Wong solat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia tidak rapo doae. Fa inama tuwallu fatham wajhuwa. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani yo ya hukum kudu madhep kula. Nang Indonesia hukum kudu madhep kula. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita ada harus madem ngulon yaitu salat sunat fi safar ambek salat fi sidatil khaw. Kulo titeni sunai pangeran dadi ana hukum ana. Misalnya hukum ini, iki rasa tersinggung wis biasa, wong hukum mbek ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya gobloke ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon lo Quran atau kon pinter matematika di didik wajib itu hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. <laughs> Wes ora mungkin abot. jernihnya gen kebodohan berlanjut. <laughs> Misale Wah, oh, abot iku selapet. Wong kula di guru sepo, niku mondok bapake dhisik ora apal alfiah. Gobloke ra karo eh, anake dipondhok niku gurune nak aku aku lejo gobloke bapak kok mbok tiru mesti ngono to komentar. Eh, hukum be ilmu beda tau ora? Beda. Ah, ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti <laughs> ngono, mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok kayak bapaknya eh, ora usah ditenani. Ndak mirip bapaknya ya ya ajur ngono. Lah dadi ya ana hukum, yono ya ilmu. Ya yes, biasa. Mane Nabi yang ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak sing mbambae wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak bapaan sementing bocah ya apik. Tapi masalahnya, kalau lagi sering dibantah bet yang jangan Allah gus, angger sing sesuai sifat sini non nabi bocah ragelem sing gelem sing rasa sifat no nabi ya ya nak tepan sing koyok Gus wonten niku Gus suga alim golek neng suga bener kan gampang lah sing nyakang-nyakang kriting ndek <laughs> angel to akhirnya kriteriane kan sing gelem kan Lah iya mulane wong-wong sing sidik sidik muni sunah rasul ya repot. ini misalnya sunah rasul ning kawin, aku apal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinekau pertimbangkan empat hal. di jamaliha wana sabiha, wana sing ngendikan di diniha wa maliha wa sabiha. Terus fatfar bidhati din. Pokoknya wong wedok dinekau empat hal pertimbangkan. Agamane baik, raine Nabi menghentikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dia ini percaya sunnah rasul. Apa ini sing sesuai empat kriteria ini? Yo nganti mate. Jare sopo? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar celek ya bisa nggak wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah itu ya sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iya, rep, lah ilmu. Orang tidak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. sama tak kelala. terus urip seputi gue ya piye piye biasa, pancen kawula ya sing biasa. Paham lha ya? eleng eling-eling. Lha seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong itu ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul bali. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga nih gini, notenan gini. Kalau niati tak korupi lawuh, kalau betul gak ada kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misalnya wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misalnya begini maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing radi sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini, Irosa tersinggung kan misalnya, ya. Rugen itu misalnya tahu ngabung uang misalnya. Mau Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku punya ya tahu bayang no Mustafa kok pacaran sih gelem sopo misalnya. Tapi bayang no nih Mustafa tahu pacaran jangan cawe itu misalnya. Ya coba bayang no Zino keseremen misalnya. Ruhen misalnya tahu, nah Ruhen tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. terus, terus saya Mustafa wes kiai, Ruhen wes kiai. Saya lagi bayang bayangno, engkau terus kita beneri Rasulullah. Ruhen cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak. Ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai we tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lu ndak Ini ketok ya sodako Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur Bek Rakondo? Api ra kondo. Mulane nak ke maksiat langsung istighfar ya mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu nih hadis ono riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngabung wong wedok sing gak bojone. Aku udah beberapa roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikir aku wong bahasa ruhen, wae. Wis kiai gede sinang pidato wae ngambung wong opo aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru kiruhin <laughs> wae repot tuh. Nah, Mulanya saya ulang-ulangi. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sohika harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal dong, mosok wong ra jujur dibela. Tapi biaya Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Faham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang nopo alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo paham gitu. Jadi niku <laughs> niku cocok kodo ae wis. Jadi di ditenani tunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan contoh wafil fil bimin huseun. Meskipun kita agak gimana, lah agak gimana itu harus dilawan oleh hujah. Paham oleh nopo? Hujah. Mergo nabi ya wong pinter tenan, selain nabi ya jadi wong pinter tenan. Kulon buat nate ngerti nabi dibantah sahabat kalah. Senajan contoh bantai sahabat nganggu akal. Gini ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih pan panjang. Makanya ditolak saja, paham ya? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci is istrinya. Paham ya maksud Nah yang pentingnya ngaji. Melainnya bener Mu'ad bin Jabal alu nu'min bina saatan. Kita kepingin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Saman gak kudu anut Kulo Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh gedhi ngalim kula. Lha kok kecuali sampean sakniki alim kula Gus ya monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalagi hadis sokai cek. Yuk kudu anut ilmu kulo, bang. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman ndekne sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. <laughs> kecil kecil sekali gitu. Mola male ganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar jadi. Kowe roh Gus babe nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare ya, alasan aja. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye Wong swarga kan ganteng-ganteng. Jadi nak nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek jadi nabi kan mesti lebih swarga, kaki kakean. <laughs> Cangkemmu berarti kowe elek ibu suwargo ora angel. Ya orang ya gampang. <laughs> Artinya nabi kan ahli swarga, melane ambek dipersiap dipersiapno ganteng. Jadi ngrubahe ya pati apa? Akeh jadi. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe ya. Oh, aku mau di, dipikir dhewe jadi alasan. <laughs> Paham Fahmi terus kula suwon ak kulon buktikan berkali-kali. Saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ilayomil kiamat. Gini kulon raiso bayang no. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ilmu nih kadang-kadang. Kulo nurian nanti nopo mawon moli limo nate nate ngene ngene. Kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau apa, Allah dhisik mbah yo ngene. Aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Kurman? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu luwih percaya nabi karena nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari Kue bodoh nih ya orang usah bodoh nih, serasa cerita. Tapi sementing orang usah sok suci. coba tahu maksiat, coba ya wong sewenang wong dididang didingi. Kudu di wong apa? Biasa ya, falatu zaku nopo. Anfusaku, orang usah sok suci misalnya gue tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar aku ikut sopo lah aku yo gendo bloko ketutupan mana ayo nes ber ojo malah ngamuk kuanda nih uang rap bener lah sih rap bener gue sopo Utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saya gue ngelak isra jadi kiai pas sih apa kan apa to. Paham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kulu umati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan Mosok ngaku zino, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan tidak baik kan. Misalnya anak am soben ya dua puber, putum ya dua puber. Gara-gara bayi jujur cerita misalnya, aku ya tahu zino cong, ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalih ya coba. Kira-kira dalih anak putum, bahku yo ya tahu. Awas nak nyalah no aku, deh ini yo ya tahu lah, yo ya repot. <laughs> Tadi, kan? Bahaya bahaya sekali. Nah, inna apa, nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita buah wa khairul hadi hadi Muhammad atau khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok tidak jujur? Ya, ya jujur aja jujur pokoknya aturan Nabi eh nak dosa, usah dikandak-kandak. Nomor kok jadi sare, jadi sare. Wong kula kiai, sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng cerita kula nggih, kula ya rapati krungu ya menika. Kula niki nate diceritani tiang. Tiang niku nggih mantan supir. gue cerita, Gus kula maksiat napa pun nate, Malah ora sekedar maksiat, Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat iki ya wis maksiat. Lah piye? Di kulon itu super, biasanya untuk anggaran bensin rong atau ya tak kono satu seket. sehingga seket ya orang liane lah gue maksiat maksiat. Ya jadi yo maksiat jadi biaya be dua apa maksiat. Tapi kulon ini kepen tobat, tuh mana kepen tobat tenanan. Lah yo ya, tobatan pertama si jis, ojo cerita aku meneh. Tobatan jis ojo cerita aku menang terutama neng anak putum. lu kalau cerita ben ora kaya aku. Yo ya nak tahu cerita malah kok diterobok goblok dikandani kiai orang ngandel wadah nih kayak orang ngandel. Goblok kok ora barbar. Nggih Gus kula ora bakal cerita. Nah, tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mra nyucuk kowe utawa wong miso kowe ya biasa iki. Saya alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula Oh, saya jek ana meneh. <laughs> Tenang ae ya, Gus saya kira orang orang raja, nih ya ngene iki bapak belur melarat. Kata-kata gak kula gitu. nggih muga langsung suar ora atau ra <laughs> Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. mereka nasi Nabi jenengan kullu afan, mu'afan, mu'afan di sepuro illal muja, Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah saat ini sing pun kadung cerita gitu dilereni. Utau di di batal no. Kok kok kok bener. Tapi kok kadung ngandel potongannya ngandel gitu. si Sayyidina pun nanti si dinali juga lucu. Wong alim mesti orang lucu deh. jadi si dinali gua orang wong ngaku. Ngaku bareng ngambung rondo bapak ngaku. Walhasil si dinali apa di di dijilid. Ya Ali kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kalau bariku getur deh, pengen suci. Jadi Ali ya tenang eh. ya. Ya tak jilid Mungkin bar maksiat di Cile itu dicambuk kayak polisi Aceh kan terus apa? Senengane nyambuk itu yang terus yang tengah Aceh kan Barang <laughs> dicambuk barang roh pecut mikir. selesai nih uangnya akeh. Ya Amirul Mukminin. buatan aku lawan guyon, dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk ya, dek nih Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongan ini. Nah saya kira ini mencabut omongannya ya tak colok kan. Loh Terus jere pernah ya, wong kok pinter ya <laughs> Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika ini mencabut penasihatnya seneng tetap dicabut, terus yo gregetan tapi cara ali yo iso ngaku apa nyambut berdasar ini ini saya tak culno ya berdasar ini. Kamu ini satu-satu lah. Lah anak mas itu ora oh, cara terus lo awal lah. Berarti kasut kan? Seneng makan kurban kan? Lah iya artinya ini enak kue fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kulorin nanti Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin mun ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan itu seneng percaya lah yang kedua goro. lu kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kue ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kok ya kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sito. Lah sito itu mesti sing suhu aku tuh paham nggih. Lah iku setan ngono ngono paham. Jadi nak rugen jadi togus kalau nanti ngabung tiang. Misalnya A ngandel. Suatu saat kau bagus aku kiai. aku terus serang ngandel. Mergo akhot tu bikauli wa tu bikauli. Masyur dawuh sini. Akhot tu bikauli wa tu bikauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak, Nggih kula napa senajan to fil qalbi min hasyun. Min hasyun kayak tadi, mujairin kan kesannya tidak ju jujur. Jadi misalnya kita tahu mergawe saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kita jadi wong soleh, kira usah cerita ning anak, cung aja kaya aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing ape, sing kok bapak ya lah bapak piye ya piye-piye sawangane kok <laughs> sawangane kok ape kuwe wong kowe di masa depan, Nah, pokoke sing netral-netral Netral, Paham ya, rasa berlebihan diceritani detail ini. Anakmu sebenarnya tetap puber, ini Anakmu tetap sebenarnya puber. Suatu saat ya kesempatan zino, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetap jadi lesensi, jadi sim. tinggu alasan niru, paham ya? Apa menaik iso gertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo ya roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mek riwayat, nggih kudu tunduk mek napa? riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan dari <laughs> bojo kula. Gus Ali jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso syafa ta apa ben kecekel. Ayo <laughs> lucu ta. Kok oh, kowe ora rasane dadi wong alim? Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso Safa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae bebo ora roh kok malah bokon roh. Lah anak aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim mak repot. Wong alim kadang seneng malingi ra kecekel, perkarane iku ra nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman, sataro wa ya ora ono paling kecekel. <laughs> Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mana bojoku tamu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku ora wae ora. Ya kadang dites tenan, ya pengen resiko tenan. Jadi. Mana aja dadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham ya, ngono pangeran kersane ngono. Faham gitu. Jadi pokoknya nak ono riwayat sohiha, nak iso, nak ora iso ya apa-apa. Tapi ini kan cerita-cerita ideal gitu. Ben gue di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulo contoh paling gampang, niku masalah wayo. Kulo nganti saat niki misalnya ndak wayo. Bos ben ya roh, pokoknya nganti saiki ra wayo. Tapi ojo sampai kue janggal be logika. Wah yo, iya. piye wae Rasulullah niku kami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bujo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa. misalnya. <laughs> Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ono rondo ayu rabi. dirabi. Konflik ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ini loh, tukaran tukarane bojo tuh urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zino selingko selingkuh tau Akhirnya kayak misalnya pikiran mutus ora selingkuh, rondo itu tak rabi lah. Iya berarti kasus semis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya lele ewang wong poligami paling resiko Resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak orang poligami, ini podo-podo bayang, no potensi maksiat, potensi ini seling, selingkuh. Tapi orang anti zino, gue mau dulu-dulu anda ya podo kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cem cemburu. Lah nih titenane wali ku gampang. Wong sing janggal mbek sunai Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya ini kasus nyata. Gus yang netral lu baik dak. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti belok salah situ. Nabi buatin gak ada adat. Mbah aku melok-melok urusan ide-ide tidak punya. Karena kalau gak melok, karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran baik kucing, menira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo gajah. Nah, Ruhin tukaran bek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah, Terus kue muni melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furkon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bila Mustafa mergo sing hak. Mulane kula setuju misalnya kados poroh habaib sing milah misalnya kudu jelas A A B B. Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini nggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran tuh yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Gak boleh kamu netral. Podoa tidak bisa, nanti barang hak setara be barang batil. Faham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu benal hakim wal batil. Ora, lah tapi nak ada jor, ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek koyo bijak nak ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu udah bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa tidak punya nyali farik misalnya. Tapi oh kok sampai terus kue dukung netral itu tidak baik. Karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang Nah ciri utama kesalahan termasuk iku wahum dirobihim ya adilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antara hak be nopo batin. Mulane cari Ahmad bin Hambal, nah ono wong kok akrab be tukang bid'ah atau tukang maksiat, fashhad ndek ini wong adoh pengiran. mau so abe wong soleh akrab, abe wong elek yo ya akrab. nggak akhirnya wong elek nganggep aja beli padha Tapi na ono dinengi ono Ya pokoknya ono-ono perlakuan yang beda kan kita ono ini hada hak, hada nobo, batil. Nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini sini ngendikannya ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaikum wa sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaikum, wa Mergo ya elek tenan akhir. Misale di Tonggo tukang zino, Terus kowe mbek Mustafa ya pian disilai sepeda motor Mustafa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai Tonggo mis tukang zino zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten cowok sami-sami Tonggo. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte sing sitok digo khotbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo ya, khirin. Goblok kok nganti ngono. <laughs> harus farik, harus ada fur furko. Jadi kudu tegas. Gak nama silah kue mari bogo maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kalau minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek dua sisa-sisa farik. Keciri ciri utama kebenaran apa wa'at alakum furqona. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ya ngendikan yo seni. Al qatil wal maktul wong ini mbek sing dipateni padha-padha neraka. jadi misalnya Ruhin mbek Mustafa tukaran. Bareng bacaan Mustafa sing mati. Mustafa layu finar. Ya senajan to ra selawase asal mukmin mboten napa selawase. Sahabat takok, Haza al qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka sama masih nerima. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? Derjape Nabi innahu kana harison ala kotli sohibi. Ya nasibnya elek dia nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh, ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati ter kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh, tapi mentalnya kan pem pembunuh. Makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Karena yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi Dawuh kita kudu iman. Senajan toh mungkin akal kita belum nopo menjang menjangkau. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa anna tawabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal ladzina sa'tan wong ja'u kang teko sapa ladzina bil ifki kelan berita goroh. Aswail kadhibi tegese ala-alae kedustaan to aswail kizbi sami kadibun kadibun. Aswail kizbi tegese ala-alae kegorowan ala Aisyah ta ing atase Aisyah radhiyallahu anha. Ummil mukminin yaiku umil mukminin bikot fiha kelawan nuduh ning Aisyah. Iku usbatun ya sekelompok mingkum sangi sira kabeh. Jamaatun tegese kelompok minal mukminina sang pira-pira mukmin. Terus niki Quran nggih. Quran niku wae wong akeh. Terus sahabat ya tau ngalami tuduh-tuduhan be istri ini. Garwane kajing Nabi ya tau dituduh. Dadi nunjuk nunjukno coba nih Nabi mbek sahabat niku wis padha berarti. E. Mulane wau, umpama sahabat tadi ceritanya dibenarkan, nanti setiap tuduhan dibenarkan. Suwe-suwe Aisyah dituduh ngono, publik juga membenar Mekah. kurang acu ajur ran. Mulane iki pentingnya ngaji sing ana Musal salah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ra iso nganggo logika dhewe agamane pangeran wa akal. Sing di agama apa kowe mbam tapi sing di agama mbok akal. Mulane bener Imam Malik, agama ada mbok pikir. Kowe pengen dadi bento tapi. Dadi agama nak dipikir tambah bento. Nak cara Imam Malik. Tapi nak sakniki cara tiang-tiang sekuler sing sok intelek sing dhewe agama itu rasional, lah dipikir malah cerdas. Ya nak mikirnya lurus, lah arah lurus. Enggak tuh, nak mikirnya lurus, nak betul apa? Lurus. Kalau mengalami satu beberapa masalah, kasus kasus faroid itu, Kasus faroid itu kubah tenan Kan jelas ya aturan agama kan lidah misu misuhadil. Saya jadi nak waris lanang untuk bagian double. Saya kiku banyak yang menggugat. Dulu perempuan tuh tidak kerja. Kalau sekarang kerja maka warisannya sama. Iku kok terus mengeksploitasi lanang mbek wedok saiki kerja terus warisane padha. Iku kan yo lucu. Saiki sama nangan-nangan corakal. akal. Sing mati iku sapa? Misalnya Mustafa mati. Ya mati ti. Terus sing wedok, anake wedok ijek cilik, berarti kan rong kerja. Sing lanang ya ijek cilik ya rong kerja. Berarti warisane ijek li zakari misukhadil pun saya. Saya ini misalnya pertanyaan ya. saya itu wedok wis kerja, melani warisannya podo, malah lucu kan? Mustafa mati, anak wedok umur telung puluh tahun, wes kerja jadi pegawai bank, jadi pramugari, ramalah malah juga. kalau alasannya disetarakan mergo wis kerja, berarti pas Mustafa mati sing wis kerja untuk bagian podo. Mau anak lanang sing idiot mergo nganggur. Gak usah dibagi. Lo berkali-kali ketemu pakar-pakar sing muni ngono, tak takoki pertanyaannya. Lo maksudnya sama itu gimana? Ya karena yang wedok wis kerja, lho, misalnya bapaknya mati, sing wedok wis kerja. Dikasih banyak. Misalnya terus anaknya sing larang idiot gak kerja, dikasih sithik. Malah mengusik keadilan terus sing ra duit malah dikai sithik. Lha itu menunjukkan kan lucu carane bantah ku ora ora aturan. Wepane ora tau ahli faraid kan ora roh gambarane sing mati sapa iku. Lha iya to nek sing wedok kerja sing mati iku sapa? Roto-roto sing mati kan bapak, eh, kan anak ejek cilik kan berarti sama-sama belum kerja kan, paham ya? Kemudian gugatan ya saya ikut wedok ya kerja, mulane bagiane padha. lu sing mati ku sopo, Sing mati kan bapak ya kan? Lah pas bapak mati roto-roto cawe itu kerja tau durung? Durung kan? Lah kok mencari Yono ya sebagian sing kerja. Lah wis kerja kok malah dibagi. oke? ya Iku jenengin duwe akal tapi malah gak malah gak jurus, semuanya rabi dangi. Mulane adinu yo ana aklon waladi naliman la aklala. Tapi agama yo tak abudi. Ya agama napa? Tak abudi. Tak abudi pokoke Allah ngendikan wis percaya ono wae. Paham gitu terus Rasulullah gitu nanti dicoba Aisyah dituduh selingkuh mbek Sofyan bin Mu'attal. Ya sing nuduh gitu yang tiang munafik. Kala dawuh sapa Aisyah Hasan bin Sabit termasuk sing nuduh wong Islam Hasan bin Sabit wa Abdul bin Ubay wa Mistah wa Hamnah bintu Jahsin. Dawe Allah la hu syarrul lakum. La tahsabu aja nyangka sira kabeh ing peristiwa ifku ayyuhal mukminun ghairul usbah sing ora melok usbah ora kelompok niku saron ing barang elek lakum gede sira kabeh. Bal wa bali utawi iki khairun rapi lakum gede sira kabeh. Ya juru nganjar kuping sira kabeh sapa Allah apa bihi iki la ifku. E bihi bil ifki. Wa zarulan dadi pertelo apa baro atau Aisyah ta bebas sida Aisyah. Wamanan wong jaga kang teka sapa man maha sertaning Aisyah minhu sanging ikilah ini sangking hadal ifkinu. wawa Sofyan. waman man ja'a ma'ahu minhu. Wa wa man ja'a iku Sofyanu sofan fa innaha qalat. Kuntu ana sapa ingsun mak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi huswatin dalam siji perang badama unzila sause den turuna pal hijab ayat hijab. Ayat sing wajib nang wedok pakaian berukut. Fafario fafaro homo rampung sapa Nabi minha sangking ikilah huswa. Waro jalan bali sapa Nabi wadana lan parak sapa Nabi minal madinati sing Madinah. Wa adina lan ngumumna sapa nabi utawa adana lan ngumumna sapa nabi biro khili lan cabut to berangkat lailata lailatan ing dalam siji bengi. Famase itu mongko lumaku ingsun wa kode itu lan nekan ingsun sakni ing keadaan ingsun maksudnya bar kodil hajat. Ya. Wa bal tu lan madhep sapa ingsun ila rohli maring kafilah. Faizan mongko nalikane ngono ikdite kalung ingsun iku ing kota iku pedhot apa ikdite. Jadi masuk garwane Nabi dia kalung, Joko pepe garwane Kiai kok ruhen terus bojone ra kalungan jere zuhud. Ya ora ono niku berlebihan. masuk garwane Nabi gitu napa? Kalung. Ing kota pedhot apa ikti wawa bikasi mala alkilada. Faroj eh, maksudnya kalung nopo gelang bangsa ngonten. Farojak tu mongko kembali ingsun altamisu gule ingsun hu ing iki. Wa hamalu lan go sapa ngakeh haudadi ing sekedhup ingsun. Sekedhup niku omah kecil sing didakok dua unta niku. Paham Hau Haudat rumah kecil sing didakok dua nopo unton bahwa tehaudat ma perkara kabu kang den tumpaki apa ing dalam ala bayi atas untuk ingsun. Ya sabu nanyongko sopo ngake ni ingsun. Fihi ku ing dalam haudat. Nyongkone aku wis numpak. Wa nanono lan ana sapa nisa pira-pira wedok khifafan enteng-enteng. Ina mayak kula mangan sopo nisa al ulkota Ing mok sak puluhan. Bahwa ti ulqah bidomil mumalah sukunil minato am elkolil mangan sidik Wong wedok dhisik iku ora lemu-lemu koyo wong saiki. Dadi nek diangkat ora krasa. Lemu ya penak iku maksudnya terus krasa banget sing angkat. Wa wajatu lan metu ingsun ikdi ing kalung ingsun waji itu lan teko ingsun badha masaru sakwise padha bali sapa sahabat. Fajalastu mongko lugo sapa ingsun fil manziling dalam tempat aladzi kang kutu kaon ingsun fi dalam manzil. Wa dzonan tulan nyonto sapa ingsun alqaum sak temne kaum safkidunani bakal golek sapa kaum ingsun. Farju mongko bali sapa kaum mila maring ingsun. Fakulabat ni mongkong linde ingsun apa inayam ripat loro ingsun fanim tu mongkong turu ingsun. Wakana kana lan ana sapa Sufyan Sufyan kot arrosa teman-teman jaga sapa Sufyan min war il guri tentara. Faddal aja mongko nganti sore-sore sapa Sufyan mongko nganti dalu-dalu sapa Sufyan. Huma te arrosa lan faddal aja bitas titirok wadal. Mancane arrosa be faddal aja. Enazala tegese tumurun sapa Sufyan min akhirilewi sengak sing akhire bengi. Lil istirahati krana istirahat. Fasaro mongkol maku sapa Sufyan minhu sange lel. Fasfaha nih kulo waca maning kulo cerita nih. Fasfaha mongkol dadi sapa Sufyan fi manzilihi ing faro amoko ningali sapa Sufyan sawade insanin. Eng ireng-irenge manusa utawa bayangane Na imen enggang turu. E saksihi tegese utawa saksahu tegese gumrenjete. Napa cara mriki no? Napa ndelok apa gen cara ngene kan. Delok bayangan tapi ora jelas wonge, ora jelas barangnya apa jeneng. Jumleger coba coba ya. Apa? Cegeren. Ya yes, pokoke jenggerenge wong jumlah jumlegre wong. Farofani mongko orang roh pasti tapi ngerti jumlah niku. Kayak wong ger duwe ngoten lho. Niku kan gak jelas apane terus wong wis mlayu. Jubule banon eh, kan repot. Farofani mongko kenal sapa Sufyan ing ingsun ani roani nalikane ngerti sapa Sufyan ing ingsun. Wa kana lan ana sapa yaroni ngerti sapa ingsun qoblal hijab sedurunge hijab. Fastaikotu mengotangi sapa ingsun birjai klan maca istirjae sofjan maca innalillahi wa inna ilaihi Hina arafani nali ngenali sapa Sufyan ingsun. Ae kaulahu tegese pengjawab Sufyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. fakomar khamartu mengko nutupi ingsun wajib ing wajih ingsun bil jilbabi kelan jilbab ingsun. Ae ghatta itu tegese nutupi ingsun ing wajib bil malaati kelan klemul. wawoi demi Allah makalamane orang ngomongi sapa Sufyan ingsun di kalimatin kelan kalimat. Wala sami itu lan ora krungu ingsun minusangi Sufyan kalimatan ing kalimat ghairas tirjai saliane lafat innalillahi Sufyan khina ana konalikane jerumno utawa ngedekno sapa Sufyan rokhila tahu ing tani Sufyan wawati alan nekan sapa Sufyan ala yadiha ing atase sikil lorone unta sing arep maksud farakib tuha moko unta lu nak di napa ditutuk sikile ngarep kan terus didono sikile yadiha manane sikil napa ngarep masa unta di tangan malah ngepetakono tangane endi malah repot farakib tuha moko numpak ingsun ing nako Fantolako mongko budalan sapa Sufyan yakudu nuntun sapa sofan bi ingsun aro khilata ing kendaraan hatta atena singgo nekan ingsun aljesa ing tentara. Badal mana zalu sause turun sapa Jes muwah khorina khale eh napa iki jenenge mandek kabeh mandek kabeh fi nakhri muwakhirina fi nakhri dhahirati utawa muhirina fi nakhri dhahirati samine eng tengah tengah rino e min wa waqifina tekse mandek kabeh fi makane ing dalam tempat warin kang nggih tang warin kang panas nggih napa kang terbuka gak enak min sidatil hari saking bangete panas saking eh, saking bangete panas fala kamu rusak sopan wong halaka kakang rusak sopan via ing dalam ingsun Wakana lan ana sapa ladi wong tawala kang nguasani sapa ladi kibrohu ing gedene iki urusan minhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Intaha qauluha rawahu Syekhon. Qala ta'ala likul imrin minhum maktasaba min al-ithm. Pokoke walhasil intinya cerita nu Nabi nak badai perang niku bojone garwane wonten sing derek diundi. Walhasil sing derek niku Aisyah. Aisyah nu paling ayu terus perawan. Walhasil karena Aisyah itu ada masalah badai kodil hajat, Rian kan buat nanti WC macam-macam. Aisyah niku langsing. Walhasil terus karena orang sudah ngira Aisyah niku wonten teng kendaraan teng hajat terus do mulai. Barang Aisyah balik ternyata kafilahnya pun mulai. Walhasil akhirnya ditemuk Sofyan bin Mu'attal. Nah ketika ditemuk mulai Mbak Sofyan bin Mu'attal niku terus Abdul bin Ubay sing selawasi gedeng Rasulullah terus gulirno isu perseling perselingkuhan. Wis semacam macam Sofyan bin sapa Abdul bin Ubay nak komentari macam-macam. Oh bedheane yo digawe kias-kias sing menyesatkan. Nah ono roti terus ono wedhus dipangan ta ora yo dipangan, Ono gerah ora kucing dipangan ta ora yo dipangan. Berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin nah Aisyah itu selingkuh. Nah, akhirnya terus, terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling selamat ya Siti Ali. Orang cocok tapi wong pinter tetap selamat. Tidak kau ya Rasulullah Ali. Coro kue Aisyah gue biang. Ya sing jelas ora perlu dipikir ya sebab salah bener wanisa siwa kasira. Oh, Soke eh, liane lah, yo ya kathah Jadi nah, <laughs> nah, nah, repot. Ya. Dadi dekne ya ora muni iya, ya ora muni ora pokoke wanisa siwa kasira. itu liane aja. Mulane Aisyah kuwedinge pol mbek Sidina Ali. Mereka ngomentari wanisa siwa kasira. Ya Yo lah ra aku. Dadi mulanya mangkat. Mulane Imam Bukhari, Imam Muslim ku masyur. Mulane kena gedeng wong aja gelman nyebut jenenge niku ya wajar. Kanjeng Nabi badhe kapundhut. Nah niku sing wani masuk kamare Nabi namung Aisyah karuan, sing mangku Kanjeng Nabi wa Aisyah. Sing teng ruang tamu niku Fadl, Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali. Gang sedelok Fatimah rawuh masuk kamar. Tapi Nabi masih memaksakan jamaah. Niku Aisyah nak nyeritakno iku Fakana Rasulullah yuhada al fadl wa rajulin. Wis kabeh ulama rahasia umum. Ngger muni rajulin niku ahli. Mau nyebut ahli kok gelem-gelem blas haram saya iso nyebut ahli. <laughs> Mulane critakno bareng Nabi gerah ape salat nang masjid yuhada yuhada papa. al fadl wa rajulin. Wis wong roh kabeh mesti ahli. Maksudnya di papa Fadl bin Abbas wa rajulin. Muni ahli mergo ora gelem napa? Wa rajulin. berpuluh-puluh tahun. Mati Nabi Baru wafat tuh moh muni Ali moh. Satu-satunya itu mergo dibodoni sahabat. Ya ono sahabat sing kok rugen-rugen mesti ana sahabat. Karena akhirnya walhasil ana perang Jamal. Perang Jamal itu nih Ali mbek sinten Sayyidah Aisyah. Walhasil Sayyidah Aisyah itu kalah. Bareng kalah Sayyidina Ali ngentroksino kon tetep numpak unta teng Haudat wau teng napa sekedhuk Haudat nih. Perang Jamal, mulane diarani perang Jamal, kon nuntun. Misalnya kayak kulo ngokon rohin, tako takoi ya Aisyah, man afdalun nas. Rujuk, Ya ya umal mukminin man afdalun nas. Coro jenengan wong paling afdalu sinten? Jape Ali kan kayak iso dijawab rojul. Dijawab rojul kan mubham. Nah, akhirnya terpaksa meni Ali. <laughs> Lima dah itu. mau ngerti tiang paling sahih kok jinan perangi. Lima harapti. Lah Isa wong pinter. Lima zawalat kat ka ummuk. Kowe kok dilaro mbok om kena apa? <laughs> Ya umal mukminin hadza min qada illah wa qadar. Wah niku urusan qada qadar. Ya padha aku mbek Ali ngene iki qada qadar <laughs> perkara. Dadi Aisyah ngomong ngendikan Ali pisan tok gara-gara pertanyaan itu man afdalun nas kan gak bisa dijawab rojul gitu. Tetep akhirnya jawab nopo Ali. Iku nunjukno fadhil itu sahabat. Fadhil sahabat mbok gedhingo kaya apa iku gak ngengkari kebenaran. Tetap Aisyah ngakoni wong paling afdol sinten? Ali. Wong saiki mboten purun. Dari sahabat biasa. Ora cocok lah ngakoni afdol, tapi ya tetap ora cocok. Sayyidina Umar ngakoni nak paling iso maca Quran Ubay bin Ka'ab. Tapi dia ngendikan wa lana da'u ba'dalahni. Tapi aku ya ora kabeh setuju. Mendene ngakoni tapi ora kabeh setuju. Iku sahabat riyen. Nah, lah wau balik. Kalau setiap persangkaan itu diterima, iya nak pas bener nak ora. Akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mulane api is pokoknya hukumnya kajian Nabi al bayinah wa illa khudda ala zuhri. Tetap kesaksian butuh bayi bayina. Lah bayina wong lanang papat sing roh langsung bareng. Misalnya nginceng gentenan ya ora cukup. Nginceng gentenan ora cukup. Berarti roe kan sekedar ning dhuwure ya ora roh, kudu roh mlebu ne. Lho mboten teng teng takrib apa to nggih nggih Ustaz. Syaratnya kan kudu Wong kudu roh ne. Ya angel lho. Pokoknya ra kasil ya. akhire rajam iku gak kasil. Berat. Ya tapi ku aturane agama. Ya ada orang kasil. Wong pinginnya agama iku ora terjadi zina. Nah kadang ekstremis cara berpikir hukum rajam kudu ditegakno. Berarti hukum rajam nak ditegak no wong sewu, berarti senang terjadi neung zino wong sewu. Kepinginnya Islam ora ono zino Jadi ora usah rajam ngono lho, cocok. Paham ya? Kepinginnya Islam ora ono zina apa rajam no Ora ono zino Mulane kita dadi kiai ngene iki bener didik cacili anti zino, didik keluarga anti zino Mergo kepinginnya Islam iku ora ono zina, wala takrobus Ora kok kepingine Islam iku terus ngene iku mboten, kudu rajam. Ma'is ngaku nabi zina iku nganti ping papat. Iku nabi cek takok tangga-tanggane. Ma'is iku akale wah ta ora. Ya? Afi aklihi seun apa akale Ma'is iku? Wah. Tiap hari matur so oh, kula niku sucekno kula niku nate zina. Engko kena pitok is mboten, engko kena ngambung tok mboten gitu tenan niku. Hari kedua matur meneh. Mbak Nabi ditakokno tangga-tangga ini. Ma isi ubi ya cung neng gonem waras toh waras ya Rasul gak gak uang maksudnya gak stres ya. Buatan gak waras. Sangking kepinginnya Nabi gak mendengar itu. Akrodo anhu itu beberapa kali. Artinya intinya Nabi itu kepinginnya ya Rasul zino, nangono ngono raja. Hukum tangan ditegaskan di pat. Ya iya kita yakin terbaik wong melong diketok nih tapi lebih ingin lagi yang diinginkan Islam adalah orang aneh nyolong. Paham ya? Yang lebih diinginkan Islam orang aneh nyolong. Mulane jenengan kudu syukur dadi kiai Indonesia. Kita ingine ya ora ono nyolong, ora ono zina. Ora kok sangat berkeinginan anane raja. Tapi ora krono tentang hukum ya Allah gitu. Dan mereka hukum iki wis hukum akibat. Raja mah hukum akibat. Sing disebab no zino, Artinya nek ora ono zina, ora ono napa? raja. Paham? Tapi misalnya sampean pertanyaannya, tapi zina akeh mergo ora ana rajam. Ya ora ana zina ora akeh ora ana takwa. Kok lucu, zina akeh perkara ora ana rajam ya ora iso zina akeh perkara ora. Ya ngomong muni jawab dipangan, ndak jebule digo ngiasno ben Aisyah jadi tersang tersangka kurang ajar nganti ngono. Mulane waladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun nawa azim. Jadi gede-gede no. Jadi sing ra masuk akal masuk akal. Lah kabeh jawab iku bulat. Akhirnya Saisa Aisyah duka. Ali bulat sidik tapi ya tetap gelo Ya Rasulullah kalau ora komentar cuma nggih ra usah dipikir rabi liyane mawon golek liyane. <laughs> Geneman kok ngono. Aisyah gelem lan amin. Yuhada bin Arju bin Al Fadl bin Abbas wa bin apa rajulin. lan masyhur dari Imam Bukhari Imam Muslim anggere Aisyah muni rajul ya. Ali. kamu gampang muni rojil, ya. Ali. Mbah wong iku mbah wong Jawa ora cocok. Sopo sing teko wong iku ya wong iku sopo. Jadi ape jadi Mulane wong Jawa nek ora cocok gak mau nyebut jenenge lha iku ape. Ki anut itibak ning Sayyidah sinten? Aisyah. Sing wedok ning isor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng matur ke Rasulullah matur ketorok sholat, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya orang gue kudu dhe seksi papat. Nah ora gue tak khat malah. Mereka gue nuduh wong liya apa? Zina. Sohabat itu <laughs> ya rotok kacau, tapi seneng loh sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah rakasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. <laughs> penting dadi niki jari sapa Nabi Ratu dibantah dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Serau sampai yang dhewe. Mulane sing dibojo elek ku ora usah mikir hadis iki. <laughs> dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papa itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukaddimah, kalau ada riwayat sohihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa kul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bujuku dikloni wong liya. Wah itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima, maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan di terima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat cong wong wedok kok ngono, ya lapor nah pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom yo ya dipegat, bojom yo ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa piro? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala untuk min bina saatan. Ayo ke sini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampai jangan selalu tanya. Kalau sama selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Nah, kalau pertanyaan ada begitu ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. <laughs> Misalnya gitu. Lo wong khusyuk bodoni ya pirang-pirang. Bangsa bodoh ku setan ini bodoh ya wae to. Ya, wong khusyuk terus rata bodoh nih, bolak-balik gitu biar. Faham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Mak saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Ya, akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga gak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah men tidak menerima kesaksian Zaud. Meniki bahasa Arab pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok jasa. Nah, contoh bahasa Arab bahasa Arab kacau. Mergi nak di Quran buat nanti zaud, buat nanti nopo Zauja. Dadi kabeh zaujah ke jamai aswat. Mergo mboten mengenal mufrad nopo Zauja. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa zaud iku lanang, zauja. Wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu zaujun lanang Quran uta'i zauja. Wedok. Nah Quran buat nanti Misalnya asarobuhu ayub ayubdilahu azwajan khairam buat nanti zaujatin tapi nopo Azwajan. Padahal itu jelas garwani nopo Nabi. Mereka mana nih jauh itu pasangan, nih, paham ya? Jadi pasangan nak si ngomong lanang ya wedok, si ngomong wedok. Lanang mulane tenggene Quran intol asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajam khairam Bukan jauh zaujatin tapi Azwa Azwajan. Paham ya? Jadi ini sedikit beda nih bahasa Quran bahasa apa? Fikih. Bukan gitu, anggap bahasa Fakih, bahasa goblok-goblokan ya sing gampang zauj tiku lanang. Zauj ya iku wedok. Lanang nerangno Mustofa Ruhin barang gak ngene kanggelan zauj tiku lanang. Zauj ya iku. Beda. Jadi muslimun niku lanang, muslimatun niku wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi <laughs> jadi jane manane ngono kriminal ke depan nih gak prospek. mau niki gampang-gampangan kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil kiamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi empat, itu sedang bar. Wis. Walhasil nggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya dua Nabi. Kalau diiakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, Sing lanang kena hukum kodaf. yaitu nuduh wong zino kan fajliduhum sama nina apa? jelda, yaitu di had 80 kali campuran, Wah ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi <laughs> lucu, sahabat itu ya nabi, wah nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi oh nabi eh. Ya Rasulullah, layan zilan nawahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah saya yakin hukum anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar pasti Allah akan nurukan ayat yang membebaskan saya dari cambuan. <laughs> Ya Nabi, Nabi sing Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum anda direvisi Tuhan. <laughs> Mulai deh. Mulai tenangnya. Lalu itu banyak Nabi Nabi tenan. Ngoten itu direvisi Tuhan Nabi ya raisin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah lian wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping papat, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap sedang berbledek cara Jawa siap nopo? Bisa berbledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping papat nak ini razino. Sumpah kelima ya yo siap disamber bledek nak ini goro. Mulanya kulo berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al Azhar dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan-selingkuhan itu yang sopo. Ini Niki rungokno tenan gini ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok ujan tau zino, saja nih mau sumpah kelima siap disambar bedek itu dealing nombek keluarga nih. Wes anduk ngaku wae, iki Rasulullah mesti kayak kena adab. Pertama apa aku bareng sesuai fawwah. Lau adhu kaumi, aku ra bakal mempermalukan kaumku. Sadok goroh lah keluarga keluargaku izin. Akhirnya goroh deh. Alhasil dua orang ini sama-sama bebas adab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wes. Tapi nabi ya panjang nabi, ya, nabi ya nabi tenan ngetikan Nabi <laughs> ki ya ora lucu deh. Baru ke wis kafe ngetikan. Gitu nih jeng yo engko ingka naak halal ainen. akhmasa sakwen, khotlat khotlat sakwen. Wah Nabi memberikan ketikan beberapa kriteria. Nak ak halal ainen. Wah nak meripatai iku rodo celaan. Terus tumiting ini. Terus body bokonging ini. Nabi membuat tiga kriteria. Berarti ya bener tuduhannya sing lanang. Nenggone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe itu mau ngelahirno mirip selingkuhane, mirip, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat tiga kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau ini malah gitu, manja Nabi ini wong agak, gitu. sing pro ilmu ya akeh. Jadi gampangannya wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid itu ganteng. Hari ini resik. Sing lanang pancen elek, Sing lanang bujo Zaid itu elek. Ireng. Meripati sipit ya elek lah. Nabi ku nyebute pokoke anak anake ganteng pripate api, Ahmad Sosek kon pokoke api kabe, ya bener tuduhane. Berarti anak pil kan anak pil. Tapi nak orang ngono berarti ya asli anak Zaud, anak. Dalah anake lahir mirip mirip pil ya bau. Nah, kita kita kita ahli fukoha, kita kita ahli fikih itu sepakat tetap nggak bisa dinisbatkan pada zaud apa pada sing nopo selingkuhan Paham ya? Senajan to no alamat. Lah mulane niki sing ngaji kulo kulo suwun hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamat. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kata, wonten niki misbah, wonten niki fuat seksine kata. Hukum itu duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang kuwi bolak-balik guru-guru terutama ngomong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam itu gobloke ra karuan lha Misalnya Misale sing lanang ning Batam atau ning Malaysia, wong karuan ratau mulai. Sing wedok digonjak gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning zaud, mergo iku sing binekahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa nih. Orang ono. Lagi kadang nih hukum Islam cara mereka kan. Lu ayo kangelan wong tanggone ora kabeh nek sing lanang rane ngoma, lu cara hukum fikih kan inti sampai anak neng neng bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lu raiso tuh, Coba duga-duga kan gak iso nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh ku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malah. Agama itu nuduh haram. Jadi Dadi itu mulai tak terang ya. Agama itu nuduh haram tuh orang, Haram. Lah goblok. Yo ya haram padha Artinya goblok haram nglanangane ra ning omah kok barani anaknya Sing lanang ngubi yo anake ini Batam Malaysia ra mulai. Sing wedok yo ya ning omah ra tau nyusul. Kok tuh pengalaman udah cerdas. Tanggane ra anak bedino digonjekno lanangan. Lho kon darani anake bapak iku piye? mau ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki niku sepundi lho Gus. Hukum kok goblok-goblokan niku ra khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. ya tak apa aku kowe ora rasane dadi wong alim. Penak ya, enak dadi kue kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi yang Gernudo, wong tak beda. Lah cara lanangan lanangane biro Sing goncak-goncakne piro? Ya ana wong telu ya, ya pilihno sitok aku. Padha ra isane kan. Sing dadi sing di jejel. Ya podo ra Lah ya podo ra isane. Mulane ilmu iku ra Lah Iku pentingnya hadisnya kanji Nabi jelas nongko nak anak e mirip iki iki ya anak iki mergo Nabi ku ora anti ilmu ilayomil yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin nginti sapno ning zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh nginti sapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kulo akhirnya nak ngadani wong-wong ki sureng ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kue raroh iku bapak air agak jadi pertanyaan mongkar nakir tuh. Akhirnya <laughs> tadi gini paham. Kue raroh bapak iku sopor ayo ya agak jadi pertanyaannya malaikat. Kok kue semangat kepengen roh? Bapak, jangan-jangan kue yuk ya kepengen semangat nginceng barang. Leo <laughs> ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sih selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu ndo tertarik ke pirsa. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam. Ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu yo coba endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono zaud mbek zaud jauh urip sak omah wis masyhur zaud jahe tukang selingkuh. Tetep cara ilmu iku anake zaud. Engko nak kawin waline nggih zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane Pak anake paham ya. Tapi ora iso hukum tetep hukum ilmu ya tetep ilmu. Nah kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum itu musibah. Melane niki kula suwon sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya itu menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan Sing sitok muni percaya ruyah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam i'anatu talibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau Gih, iya, iya. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal, memang Nabi Dawo sumu yati wa aftiru yati. Jelas Nabi percaya ruyah bil fili. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Nah, ilmu hisab itu ada Qur'annya. Walladhi ja'ala samsadiyah awal komaroh nura wa qaddarahu manazila li ada adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kira percaya hisab itu ya anti ilmu. Samaan saya kita bedai. Nah apa sholat gerhana rembulan, Wah sebab delok e, buah gang pirang dino. Masuk Senin pe gerhana rembulan. Kue delok kalender apa ngenteni rukyah bil fi'li? Wah jawab ae. Semua wong olah. Kalender kan sedurunge jam 8 gerhana toto-toto aja sholat salat gerhana. Orang muni ngene, kuwi ngenteni rukyah bil fi'li, karwane nak rukyah bil fi'li gerhana ya lagi ya ora ana ya wong yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi ojo mateni ilmu. Jadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum ya ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukum lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina. Ya sudah dibatalkan pakai lian. Tapi piye wae khase iki mirip pile ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso hukum ya ten rungokno tenan Ojo sampe salah, nak salah kula Sakit sampai kok mlebu neraka, masalah iki hukum. Saya Saiki misalnya ge, contoh malah anggal, misalnya nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Bondes <laughs> terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zino. Wes walhasil anak ini mirip Zaid. Orang mirip bapak Iblas. Misalnya Iblas jenenge Umar. Lala anak wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid. Berarti Iblas Zaid. Lu cara hukum yo mau meninggalkan itu, iki hasil selingkuhannya Zaid. Anak wedok iki ini yo ya tetep Umar menurut maksudnya. Jadi ilmu ya tetap ilmu, hukum yo ya tetap hukum menurut. Paham ya maksudnya? Ya senajan to merem-merem tenan, maksudnya kita merem <laughs> yo ya merem. Paham gitu. Lho mereka nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, yo ora bapak ku Zaid. Tapi rasa buat terus nongkok sing dadi wali nak nikah lah lucu toh, misalnya neng, neng pengadilan, sopo wali ini Zaid loh, Iku agak nih, tapi sing ngeloni ya lucu kan orang <laughs> hukum kok, orang hukum kok wali sing ngeloni kan. Ya lucu tuh neng pengadilan. Lah kok sing liane sing tau ngeloni, aku yo ya tau. <laughs> Aku. Ya Malah mau kok ora ngandel, paham itu tuh. Dikadani kok ora ngandel, tapi hukum kok aja gusur ilmu. Ilmu yo ya aja gusur. Lah misalnya misale kowe kok muni ngene. Yo ya ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Yo ya ora mungkin cara dhekne cara rai ra mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Yo ya ora oleh Islammu teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalano bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akmalal akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat fawali Sarik bin Sahma. Sarik sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yono ya seni ini. Jadi bargai hukum terus Nabi ngendikan ya pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang nggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak isomaris taura. Ketika DNA membuktikan tuh anaknya, paham ya? Eh, tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri bong suga-suga kan. Misalnya terkenal di Selungi Ruhin kan gak ono rebutan kan mereka. Nak mati kan klotoan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak inti sapno ono wari warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisap tuh meyakinkan. Orang meyakinkan Nabi, oh, yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian, gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menitnya yo bener, lama gerhana yo ya bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi kepercaya hisap yo ya keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lu nak ilmu mesti objektif, nanti tapi nak sing ngitung. Siapa yang menjamin nak ilmu itu objektif? Nak ilmunya objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Waduh ae ruyah nggih ngoten nak sing delok terahum. Paham ya? Melane tenggene i'anatu talibin. wak jelas wonten takbir jika hisab kot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab kot'i hisab kot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak artinya ahli hisab itu sepakat lah beda dengan kita kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat Sito tok menisak derajat setengah Sito tok udu menirong derajat lah alhamdulillah aku kok khilaf iku murah khilaf malah repot Faham ya, melane kalau suwon nek iswani dadi wong Islam itu kudu percaya hukum Lana ilmu mbok percaya yo ya kuwacu. Lha mboten kacu piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusnya wong alim, sama gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinanem bumi bulat-bulat. Mboten mboten keyakinan wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas, di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Faham ya? Itu solatnya madep ngulon ta madep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong bodoh. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Mulane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sausai seperempat gak ono jarak. Misalnya bulat bulat lah. Bulat bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah boten kan madem ngalor yoto, ya tok, ngetan yoto, ya tok, ngulon yoto, ya tok. Mung padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misalnya Ya kan sama kan? Lu nak rubuh ah kita kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tu fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep di. Jadi ngulon yo oleh ngetan yo tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonan ulama. Lu umpama kita nuruti ilmu, nuruti ilmu madep maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madep wong Indonesia lah sholat madep ngetan oleh pada akhirnya kan sampai juga lah ya repot kan dan Nabi Mi bulat ke madep dia agar searah kan sampai juga kan lah kok madep ngalor yang ngono alasannya sampai juga kan Wayo ya edan dan kabeh to anut ilmu lah nak anut ilmu apa hukum nak anut tetap hukum paham gak? Tapi hukum kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum itu anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa nama tuwallu fasamma Misale wong perang solatnya bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat solatnya bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia tidak rapodo doai. Fa nama tuwallu fatama wajwa. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. nak nang Indonesia hukum kudu madhep tapi Allah di beberapa contoh di mana kita ada harus madem ngulon yaitu salat sunat fi safar ambek salat fi sidatil khaw. kita titeni sunai pangeran udah ana hukum ana. Misalnya hukum ini, ini rasa tersinggung is biasa, yang hukum be ilmu. Misalnya kue goblok era karuan. Di bojo ya goblok era karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon lo Quran atau kon pinter matematika. Didik wajib itu hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. <laughs> Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. <laughs> Misalnya Wah, <laughs> oh, abot iku selapet. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora apal alfiah. Gobloke ra karo. itu eh, dipondok niku nakal, nak aku leco gobloke bapak gue mbok tiru mesti ngono tau komentar. Eh, nah, hukum be ilmu beda tau ora? Beda. Ah, ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono, mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok kayak bapak ora rasa ditenani. Darah mirip bapak ya ya ajur ra ngono. Ya. Lah dadi ya hukum, ya ana ilmu. Ya yes, biasa. Mane Nabi yang ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sawedok sing mbambae wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah ya apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang jangan ala gus, angger sing sesuai sifat sini karena nabi bocah ragelem. <laughs> sing gelem sing ngerasa suwe no nabi. Ya, ya ya nak teman sing koyok Gus nonton niku, Gus suga alim, golek neng suga bener kan gampang. lara sing nyakang-nyakang kriting ndek <laughs> angel to. akhirnya kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sidik sidik meni sunah rasul yo ya repot. Perkarane misalnya sunah rasul neng kawin, aku apal hadisnya tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinekau pertimbangkan empat hal. Di jamaliha wa nasabiha wa ono sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzati din pokoke wong wedok dine kae empat hal pertimbangkan agamane baik raine nabi ngendikan wa jamaliha ayu wa hasabiha nasabnya baik coba ayu turunan kiai pinter terus sing lamar krite ngelek anake wong biasa dia ini percaya sunnah rasul apa ngenteni sing sesuai empat kriteria ini Yo nganti mate. Jare sopo? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah, itu ya sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah yo iya, rep, lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Nah, sama tak kelar, terus urip seputi Gus ya piye piye biasa, pancen kawula ya ngene iya, biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong itu ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul bali. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga nih, gini rungokno notenan gini. Kalau niati taqarrub ila Allah. Kula gak ada kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Kabeh umatku itu disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno siate. Misalnya wong zino kok neng dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zino kok neng dalan, utawa bar zino cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno siate. Misalnya bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing radi sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro? Sing bodoh nih ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini, Irosa tersinggung kan misalnya, ya. Ruhen itu misalnya tahu ngambung uang misalnya. Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ora bayang bayangno Mustafa kok pacaran sih gelem sopo misalnya. Tapi bayang bayangno nih Mustafa aku tahu pacaran Gonjakan cawe itu misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen misalnya. Ruhen misalnya tahu, Nah Ruhen tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. terus, terus saya Mustafa wes kiai, Ruhen wes kiai. Saya bayang bayangno, engkau terus kita beneri Rasulullah. Ruhen cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjak wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak. Ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai we tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lu ndak jujur. Ini ketok ya sodako Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur Pak Rakondo? Tapi ra kondo. Mulane nak ke maksiat langsung istighfar ya pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu nih hadis ono riwayat man roh musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhen, ngabung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu bebora roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah ruhen wae. Wis kiai gede sinang pidato wae ngambung wong aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru kiruhin <laughs> wah repot tuh. Nah, Mulanya saya ulang-ulangi. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sohika harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal dong, mosok wong raja jujur dibela. Tapi piye Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang nopo. Nah, alhamdulillah dalam hadis ketiga itu tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo paham gitu. Dadi niku <laughs> niku cocok kodo ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papa tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dados sawaya titenane tunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih itu harus kita terima senajan wafil qalbi min huseun meskipun kita agak gimana lah agak gimana itu harus dilawan oleh hujah paham oleh nopo hujah mergo nabi wong pinter tenan selain nabi ya jeneng wong pinter tenan kula mboten nate ngerti nabi dibantah sahabat kalah senajan to bantai sahabat nganggo akal ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih pan panjang. Makanya ditolak saja, Pak. Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci is istrinya. Paham sih kalau maksud Nah yang pentingnya ngaji. Melane bener Mu'ad bin Jabal ta'ala min bina saatan. Kita kepingin iman bener wa anut ulama. Ulama macane sing akeh. Saman gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi ngalim kula. Lha kok kecuali sampean sakniki alim kula Gus ya monggo. Tapi selagi ini macam tese kata kulo, maksudnya apalagi hadis sokai cek. Yuk kudu anut ilmu kulo, bang. Ya kok kula jek sugih, rohan kudu buruh kula. Awal-awal zaman ndekne sing sugih ya kula buru ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. <laughs> kecil kecil sekali gitu. Mola male ganti ngono kan. Mane jare kanca kula nak kurang ajar. Kowe roh Gus babe nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng <laughs> jare alasan jare. Mergo malaikat tuh males Lha piye Wong suwarga kan ganteng-ganteng. Jadi nak nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek jadi nabi, kan mesti ibu swargo, kaki kan. <laughs> Cangkemmu berarti kue elek ibu suwargo ora angel. Yo ya orang ya gampang. <laughs> Artinya nabi kan ahli swargo, melane be awas dipersiapno ganteng. Jadi ngerubai gak pati apa? Oke. jadi. Tapi nak kau elek kan ngerubai. Oh, aku mau di, dipikir di jadi dasar. <laughs> Faham, ya, terus kula suwon, ak Kulo buktikan berkali-kali. Saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ilayomil kiamat. Gini kulo raiso bayang no. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ilmu nih kadang-kadang. Kulo nuriyen nate napa mawon molimo nate nate ngene-ngene. Kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene. Aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Kulman? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa alamu Bukan berarti kita ngajari Kue bodoni ya rasa bodoni, serasa cerita, tapi sementing ora rasa sok suci. Ojo tau maksiat, ojo wong sewenang wong dididang didingin, udah di wong ape. Biasa ya, falatu zaku nopo, anfusaku, ora usah sok suci. Jadi misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono ojo aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa Utawa malah nak pas mati bar alhamdulillah aja saya kira ngelak serah jadi kiai pas sih menika kan, kan apa itu Faham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zino, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan tidak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum um ya duwe puber. Gara-gara bayi jujur cerita misalnya, aku ya tahu zino cong, ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak putum. Mbahku yo tahu. Awas nak no aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. <laughs> Tadi lenggih kan? Bahaya-bahaya sekali. Nah, mulane inna apa? Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna hadis kita dua wa khairul hadi hadi Muhammad atau wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, Kok tidak jujur? Ya, yo, jujur aja jujur pokoknya aturan Nabi eh nak dosa rasa usah dikandak-kandak. Nomor kok dadi sare. Dadi sare. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng cerita kula nggih kula ya rapati krungu Kulo niki nate diceritani tiang. Tiang ini gue mantan supir. Ku cerita, Gus kulo maksiat nopo pun nate. Malah Orang sekedar maksiat, terus Tekan sih tak gue biayai maksiat itu ya wes maksiat. lebih. Di kulon itu super gue Biasanya untuk anggaran bensin rong atau ya tak tukono sekat. Sing 50 ya lihat ada lah ya sih gue ya maksiat maksiat. Ya jadi yo maksiat jadi biayai b dua, apa? Maksiat. Tapi kulon kula sakniki tuh mana Tuwanan pengen tobat tenanan. Lah yo tobatan pertama Jis. ojo cerita iku meneh. <laughs> Tobatan jis, ojo cerita aku meneh terutama neng anak putum lu kalau cerita ben ora kaya aku. Ya nak tahu cerita malah sok ben diterobok goblok dikandani kiai orang ngandel kiai. Wandani kiai ora ngandel. Goblok orang barbar ora. Nggih Gus kalau ora bakal cerita. Nah, tapi serasa sok suci. nanti nak anak meranyu cokwe lo uang misoi gue biasa iki. Saya alhamdulillah melawarat terus serai sopopo, nopo apa ke Napa niki Gus hukumane Oh, cek jek ana meneh. <laughs> Tenang aja, ya, siapa ini? Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata ge kula tili nggih Gus, muga langsung suar ora tetep ora iso. <laughs> Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di disepuro illal mujahirin. Umatku kabeh disepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah saat ini sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utau di no? Kok kok kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongannya ngandel gitu. Mulane saya dinali nanti, saya dinali ya lucu. Wong alim mesti orang lucu deh. jadi <laughs> si dinali, gua ono wong ngaku. Ngaku bareng ngambung rondo pun, ngaku. Walhasil saya dinali apa di dijilid. Ya Ali, kamu berngambung ngeten-ngeten. Tapi kalau bariku getur deh, aku pengen suci. <laughs> Jadi Ali ya tenang ya. Ya ya tak jilid Mungkin bar di cile itu dicambuk kayak polisi Aceh kan terus apa? Senengane nyambuk itu yang terus yang tengah Aceh ngono. Barang <laughs> dicambuk barang apa pecut mikir. Wis nih uang akeh. Ya Amirul Mukminin. tuh kula wau guyon. Dicoba Mbak Ali. Mbak Ali dicoba. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel nyambut nyambuk ya, dek nih Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongan ini ini. Lah saya ini mencabut omongannya ya tak colok kan. Loh jere, jere penasihat, ya. wong kok pinter ngono <laughs> Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika ini mencabut penasihatnya seneng tetap dicabut terus do gregetan tapi cara ali yurai ya so ngaku apa nyambut ya berdasar omongan ini ini saya kita culno ya berdasar omongan dia. Yang satu-satu lah. Lah anak mas itu ora oh, cara terus lo mau lah. Berarti kasut kan? Seneng makan kurban kan? Lah iya artinya ini enak kue fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kulorin nanti Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin mun ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kue ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kok ya kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sito. Lah sito itu mesti sing suudan aku tuh paham nggih. Lah iku setan ngono ngono paham. Jadi nak rugen jadi togus kalau nanti ngabung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat rugen, bagus aku kiai, aku terus serang ngandel. Mergo akhot tu bikauli wa tu bikauli. Masyur dawuh sini. Akhot tu bikauli wa tu bikauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? ngandel. Paham gitu ya? terus niku eling-eling ya. pokoknya nek ana riwayat sohiha saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kue kudu ngandel senajan to wa fil qalbi min hasyun. Min hasyun kayak tadi, mujahirin kan kesannya tidak ju jujur. Jadi misalnya kue tau mergawe sauri-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe jadi wong soleh Kira usah cerita ning anak, jong aja kaya aku ya ora usah biasa. Jong uang wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye rapi piye-piye sawangane kok. <laughs> sawangane kok apik kowe wong di masa depan. Ora sebagai sing netral-netral ya Paham ya, rasa berlebihan diceritani detail ini. Anakmu soben tetap puber, ini anak ya. Anakmu tetap soben puber. Suatu saat jadi ya di kesempatan zino, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetap jadi lesensi, jadi sim. tinggal alasan niru, paham ya? Apa menes iso gertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yoro ya kertu kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji nih, nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? riwayat. Mulane kulon seneng ngapalaken hadis termasuk kulon kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan dari <laughs> bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafa ta apa ben kecekel. Ayo <laughs> lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. jadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso safa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae bebo ora roh kok malah bokon roh. Lah aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim mak repot. Wong alim kadang seneng malingi ra cekel. perkarane iku ra nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman, satara wa ya ora ono paling kecekel. <laughs> Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai ya aja dadi polisi. <laughs> Ayo repot. Mana bojoku tamu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku ora wae ora. Ya kadang dites tenan, ya pengen nyuruh resiko tenan. Jadi. Mana jadi dadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham Semua ngono pangeran kersane ngono. Paham Jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah nak iso nak ora iso ya apa-apa. Tapi ini kan cerita-cerita ideal gitu. Ben kowe ra pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Bos Oben ya ora roh pokoke nganti saiki ra tapi ojo sampai kue janggal be logika. Wah yo, ya, piye wae Rasulullah niku dan. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bucu papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan rebutan jenggotnya Mustafa misalnya. <laughs> misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ono rondo ayu radi rabi. Kalau fikir ora cemburu, selingkuh ndak ya, selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo tuh urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, ya? selingkuh ta ora. Ya? Akhirnya kayak misalnya pikiran mutus ora selingkuh, rondo itu tak rabi lah. Iya berarti kasus semis poligami kan lebih baik kan. Paling tidak Anda bisa memberi penjelasan, saya lele ewong poligami paling resiko Resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayang, bayang no potensi maksiat, potensi ini seling selingkuh. Tapi orang anti zino, gue semua dulu-dulu anda ya podo aja kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cem cemburu. Lah ya malah nih titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mbek sunai e Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya ini kasus nyata. Gus yang netral lu baik tidak Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti belok salah situ. Nabi buatin gak ada adat. Mbah kurang melok-melok ide ide tidak punya. Karena kalau gak melok, karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran baik kucing, menira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo gajah. Nah, Ruhin tukaran Mbak Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah, Terus kue muni melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furkon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bila Mustafa mergo sing hak. Malah kula setuju misalnya kados poroh habaib sing milah misalnya kudu jelas A A B B. nggak Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini nggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Gak boleh kamu netral. Podoa tidak bisa, nanti barang hak setara b barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu benal haqi wal batil. Ora, lah tapi nak ada jor, ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek kok bijak nanding ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu udah bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa tidak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kue dukung netral itu tidak baik. Karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang Nah ciri utama kesalahan termasuk iku wahum dirobihim ya adilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antara aneh hak mbek nopo batin. Mulane jari Ahmad bin Hambal, nah ono wong kok akrab be tukang bid'ah atau tukang maksiat, fashhad ndek ini wong adoh pengiran. Mosok abe wong soleh akrab, abe wong elek ya akrab. Engkau akhirnya wong elek nganggep aja beliau podohai. Tapi nek ono dinengi ono Ya pokoknya ono ono perlakuan yang beda kan kita ono ini ada hak, ada nopo batil. Nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini sini ngentikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaikum wa Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaikum wa ala ibadil mergo ya elek tenan akhir misale ke tangga tukang zina terus kowe mbek Mustofa ya pi'an disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah bareng disilai tangga mis tukang zina goni-goni tempat maksiat ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte sing sitok digo khotbah. Mbok padakno. lagi sampeyan ketemu pangeran dadi yo ya, khirin. Goblok kok nganti ngono. <laughs> harus farik, harus ada fur furko. Jadi kudu tegas. Gak namu silah kue mari bogo maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kalau minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek dua sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa wa'at alakum furqona. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ngendikan yo seni. Al qatil wal maktul wong mata ini mbek sing dipateni podo padha neraka. Dadi misale Ruhin mbek Mustafa tukaran. Bareng bacokan Mustafa sing mati. Mustafa layu finnar. Ya senajan to ra selawase asal mukmin mboten apa selawase. Sahabat takok. Haza al-qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka sama sinrima, Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? terjawab Nabi innahu kana harison ala kotli sohibi. Ya nasibnya welek dia nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh, ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati ter kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh, tapi mentalnya kan pem pembunuh. Makanya Nabi ngintikan al qatil wal maktul finar Karena yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi Dawuh kita kudu iman. Senajan contoh mungkin akal kita belum nopo menjang menjangkau. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa anna waha tawabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal saat sak temen ngakeh ja'u kang teko sapa ladina bil ifki kelan berita goro. Aswail kadibi tegese ala-alae kedustaan to aswail kizbi sami kadibun kadibun. Aswail kizbi tegese ala-alae kegorowan ala Aisyah ta ing atase Aisyah radhiyallahu anha. Ummil mukminin yaiku ummil mukminin because fiha kelawan nuduh ning Aisyah. Iku usbatun ya sekelompok mingkum sange sira kabeh. Jamaatun tegese sekelompok minal mukminina sang pira-pira mukmin. Terus niki Quran nggih. Quran niku wae wong akeh. Terus sahabat ya tau ngalami tuduh-tuduhan mbek istri ini. Garwane Kanjeng Nabi ya tau dituduh. Dadi iku nunjukno nak cobane Nabi mbek sahabat niku wis padha berarti. Mulane wau, umpama sahabat tadi ceritane dibenarkan, nanti setiap tuduhan dibenarkan. Suwe-suwe Aisyah dituduh ngono, publik juga membenar Mekah. kurang ora ajur ran. Mulane iki pentingnya ngaji sing ana musal salah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ra iso nganggo logika dhewe, agamane pangeran mbok akal. Sing diagama apa kowe mbam tapi sing diagama mbok akal. Mulane bener Imam Malik, agama ada mbok pikir. Kowe pengen dadi bento tapi Jadi agama nak dipikir tambah bento. Nak cara Imam Malik. Tapi nak saat ini cara tiang-tiang sekuler sing sok intelek sing agama itu rasional, lah dipikir malah cerdas. Ya nak mikirnya lurus, lah nara lurus. Enggak tuh, nak mikirnya lurus, nak betul apa? Lurus. Kalau mengalami satu beberapa masalah, kasus kasus faroid ya. Kasus faroid itu juga tuh nanus Kan jelas ya aturan agama kan lidzakari misu misuhadil, Saya jadi nak waris lanang untuk bagian double. Saya kiku banyak yang menggugat. Dulu perempuan tuh tidak kerja. Kalau sekarang kerja maka warisannya sama. Iku kok terus mengeksploitasi lanang mbek wedok saya kerja terus warisannya podo. Itu kan yo lucu. Saya sama nangan-nangan corakal. Sing mati iku sopo. Misalnya Mustafa mati, ya mati ti. Terus sing wedok anak wedok ijek cilik berarti kan rong kerja. Sing lanang ya ijek cilik ya rong kerja. Berarti warisannya ijek li zakari misukhadil pun saya. Saya ini misalnya pertanyaan nih, saya ini wedok wis kerja, malah nih warisannya podo, malah lucu kan? Mustafa mati, anak wedok umur telung puluh tahun, wis kerja jadi pegawai bank, jadi pramugari, tak malah wis juga. Kalau alasannya disetarakan mergo wis kerja, berarti pas Mustafa mati sing wes kerjo untuk bagian podo. Mau anak lanang sing idiot mergo nganggur. Kau usah dibagi. Lo berkali-kali ketemu pakar-pakar sing muni ngono, tak takoki pertanyaannya. Lo maksudnya sama itu gimana? Ya karena yang wedok wis kerja, lah ya, misalnya bapaknya mati, sing wedok wis kerja. Dikasih banyak. Misalnya terus anaknya sing larang idiot gak kerja, dikasih sithik. Malah mengusik keadilan terus ra duit malah dikasih sithik. Lah itu menunjukkan kan lucu carane bantah ku ora ora aturan. Ya, pancen ora tau ahli faraid kan ora roh gambarane sing mati sapa iku. Lha iya ta nek sing wedok kerja sing mati iku sapa? Roto-roto si mati kan bapak, eh, kan anak ejek cilik kan berarti sama-sama belum kerja kan, paham ya? Kemudian gugatannya, saya ikut wedok yo kerja, malah nih bagian yang lu sing mati ku sopo. Sing mati kan bapak eh, kan? Lah pas bapak mati roto-roto cawe itu kerja tau durung. Durung kan? Lah kok mencari yono ya sebagian sing kerja. Lah wis kerja kok malah dibagi. ya gue jenenge duwe akal tapi malah gak malah gak jurus, semuanya rabi dangi. Mulane adinu yo ya ana aklon waladina Naliman la aklala. Tapi agama yo tak abudi. Ya, ya agama napa? Tak abudi. Tak abudi sebagai Allah ngendikan wis percaya ono wae. Paham gitu terus Rasulullah gitu nanti dicoba Aisyah dituduh selingkuh mbek Sofyan bin Mu'attal. Ya sing nuduh gitu yang tiang munafik. Kala dawuh sapa Aisyah Hasan bin Sabit termasuk sing nuduh wong Islam Hasan bin Sabit wa Abdul bin Ubay wa Mistah wa Hamnah bintu Jahsin. Dawe Allah la tahsabuhu syarrul lakum. La tahsabu aja nyangka sira kabeh ing peristiwa ifku ayyuhal mukminun ghairul usbah sing ora melok usbah ora kelompok niku saron ing barang elek lakum kedhe sira kabeh. Balwa bali utawi iki khairun rape lakum kedhe sira kabeh. Ya juru nganjar kuming sira kabeh sapa Allah apa bi iki la ifku. E eh, bi bil ifki. Wa zarulan dadi pertelo apa baro atau Aisyah ta bebas sida Aisyah. Wamanan wong jaga kang teko sapa man maha sertane Aisyah minhu sanging ikilah ini sangking hadal ifkinu. wawa Sofyan. waman jaa ma'ahu minhu. wawa teman man jaa iku Sofyanu Sofyan fa innaha kolat Kuntu ana sapa ingsun mak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi huswatin dalam siji perang badama sila sause den turuna pal hijab ayat hijab. Ayat sing wajib nang wedok pakaian berukut. Fafario fafaro mongko rampung sopo Nabi minha sangking ikilah huswa. Waro jalan bali sopo Nabi wadana lan parek Nabi minal madinati sing medina. Wa adina lan ngumumna sapa nabi utawa adana lan ngumumna sapa nabi biro khili lan cabut to berangkat lailata lailatan ing dalam siji bengi. Famase itu mongko lumaku ingsun wa kode itu lan kan ingsun sakni ing ada ingsun maksudnya bar qadil hajat. Ya. Wa bal tu lan madhep sapa ingsun ila rohli maring kafilah. Faidan mongko nalikane ngono ikdi te kalung ingsun iku ing kota aiku pedhot apa ikdi. Jadi masuk garwane Nabi itu kalung, Jokowi pepe garwane Kiai kok rugen terus bojone ra kalungan zuhud. Ya ora ono ini berlebihan. Masuk garwane Nabi gitu ya napa? Kalung. Ing kota pedot tuh ikti wawa bikasi malah alkilada. Faroj eh, maksudnya kalung nopo gelang bangsa ngoten. Farojak itu mau kembali ingsun altamisu gule ingsun hu ing kiti. Gitu. Wa hamalu lan go sapa ngake haudaji ing sekedhuk ingsun. Sekedhuk niku omah kecil sing didakok dhuwur unta niku. Paham nggih? Haudat rumah kecil sing didakok dhuwur napa? Unta bahwa tehodat ma perkara kabu kang den tumpaki apa fi ing dalem ala bayi ing atase untuk ingsun ya sabu nanyongko sapa wong akeh ning ingsun fihi ku ing dalem haudat nyongkone aku wis numpak Wakanat lan ana sapa nisa pira-pira wedok khifafan enteng-enteng. Ina mayak kula mesti mangan sapa nisa al ulqata ing muk sak puluhan. Bahwa teh ulqah bidomil muhmala sukunil lam minatu am al qalil mangan sithik. Wong wedok dhisik iku ora lemu-lemu wong saiki. Dadi nek diangkat ora krasa. Nah, nak bojomu lemu ya penak iku maksudnya terus kroso banget sing angkat. Wa wajatu lan metu ingsun ikdi ing kalung ingsun waji lan teko ingsun badha masaru sause padha bali sapa sahabat. Fajalastu mongko lugo sapa ingsun fil manziling dalam tempat aladzi kang kutu kang ana ingsun fi dalam manzil. Wa dzonan tulan nyonto sapa ingsun alqauma sak temne kaum dunani bakal golek sapa kaum ingsun. Farjuuna mongko bali sapa kaum liya yamar ingsun. ghalabatni mongko nglindhe ingsun apa inayam ripat loro ingsun fanim tu mongko turu ingsun. Wakana lan ana sapa Sufyan Sufyan kot arrosa teman-teman jaga sapa Sufyan min waul iljesi sanging guri tentara. Fadal aja mongko nganti sore-sore sapa Sufyan utawa nganti dalu-dalu sapa Sufyan. Huma te arrosa lan fadal aja bitas tidira wadal. Mancane arrosa be fadal aja. Enazala tegese tumurun sapa Sufyan min akhir laili sing akhire bengi. Lil istirahati krana istirahat. Fasaro mongkol maku sapa Sufyan minhu sange akhir lail. Fasbahani kula waca maning mengke kula critani. Fasbah mongko dadi sapa Sufyan fi manzilihi ing damangan Faro amongko ningali sapa Sufyan sawade insanin. Ing ireng-irenge manusa utawa bayangane manusa. imen ingkang turu. Eh saksihi tegese utawa saksohu tegese gumrenjete. Napa cara mriki no? Napa ndelok apa gen cara ngene kan? Delok bayangan tapi ora jelas wonge, ora jelas barange apa jumleger cara Jawa ya. Apa? Jegeren. Ya yes, pokoknya jenggerenge wong atau jumlegre wong. Farofani mongko orang roh pasti tapi ngerti jumlegre ini. Kayak orang ger duwe ngoten lu kan gak jelas apa aneh terus wong wis melayu, jumlah banon eh, repot. Farofani mongko kenal sapa Sofyan Ingson, ingsun khina nali kane ngerti sopo Sofyan nih ingsun. Wa kana lan ana yaroni ngerti sapa ingsun qoblal hijab sedurunge hijab. Fastaikotu mengotangi sapa ingsun birjai kelawan maca istirjae Sufyan maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hina arafani nalikane ngenali sapa Sufyan ingsun. Ae kaulahu tegese pengjawab Sufyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa khamartu mengko nutupi ingsun wajih ing wajih ingsun bil jilbabi kelan jilbab ingsun. Ae ghattaitu tegese nutupi ingsun ing wajih bil malaati kelan klemul. Wawahi demi ya Allah maka lamane orang ngomongi sapa Sufyan ingsun di kalimatin kelan kalimat. Wala sami itu lan ora krungu ingsun minusangi Sufyan kalimatan yang kalimat ghairas dirjai saliyane lafat innalillahi Sufyan khina ana konalikane jerumno utawa ngedekno sapa Sufyan rokhila tahu ing ontane Sufyan. Wawati alan nekan sapa Sufyan ala yadiha ing atase sikil rone untuk sing nih maksud. Farakib tuha untuk lu nak di nopo ditutuk sikile ngarep kan terus didono sikile. mana nih sikil nopo? Arab nah, masa untuk di tangan malah ngepetakono tangan endi malah repot. Farakib tuha mongko numpak ingsun ing nakoh. Fantolako mongko budalan sapa Sufyan yakudu nuntun sopo Sufyan bi ingsun arah khilata ing kendaraan hatta atena singgo nekan ingsun al jesa ing tentara. Badal manazalu sause turun sopo jes muah Korina khale eh uh, napa iki jenenge mandek kabeh mandek ape fi nakhri muakhirina fi nakhri dzahirati utawa muhirina fi nakhri dzahirati samine ing tengah-tengahe rino e min aughara waqifina tekse mandek ape fi makane ing dalam tempat warin kang nggih tang warin kang panas nggih napa kang terbuka gak enak min sidatil hari saking bangete panas saking eh, saking bangete panas fala kamu rusak sopan wong halaka kang rusak sopan via ing dalam ingsun Wakana lan ana sapa ladi wong tawala kang nguasani sapa ladi kibrohu ing gedene iki urusan minhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Intaha qauluha rawahu Syekhon. Qala ta'ala likul limri'im minhum maktasaba minal itsm. Pokoke walhasil intine jadi nu Nabi nak badhe perang niku bojone garwane wonten sing derek diundi. Walhasil sing derek niku Aisyah. Aisyah nu paling ayu terus perawan. Walhasil karena Aisyah itu ada masalah badhe kodil hajat, riyen kan buatan nanten WC macam-macam, Aisyah niku langsing. Walhasil terus karena orang sudah ngira Aisyah niku wonten teng kendaraan teng Hauda terus do mulai. Barang Aisyah balik ternyata kafilahnya pun mulai. Walhasil akhirnya ditemuk Sofyan bin Mu'attal. Nah ketika ditemuk mulai Mbak Sofyan bin Mu'attal niku terus Abdul bin Ubay sing selawase gedeng Rasulullah terus gulirno isu perseling perselingkuhan. Wis macam-macam. Sofyan bin Mu... Abdul bin Ubay nak komentari macam-macam. Oh, bedheane ku yo ya digawe kias-kias sing menyesatkan. Nah ono roti terus ono wedhus dipangan ta ora yo ya dipangan, Ono gerah ora kucing dipangan ta ora yo ya dipangan. Berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin nah Aisyah itu selingkuh. Nah, akhirnya terus, terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling selamat di Sidina Ali. Ora cocok tapi wong pinter tetap selamat. Tidak kau ya Rasulullah. Ali, Cara kue Aisyah gue biar, Nggih sing jelas ora perlu dipikir ya, sebab salah mbok bener wanisa siwa kasira. Soke liyane ra ya kathah dadi <laughs> ya repot. Ya. Dadi dekne ya ora muni ya ora ya muni ora pokoke wanisa siwa kasira. Wedok liane akeh. Mulane Aisyah ku wedi pol tinali, Sidina Ali. Mereka ngomentari wanisa siwa napa kasih. Yo akeh lah ra kaya aku, dadi mulane mangkat. Mulane Imam Bukhari, Imam Muslim ku masyur. Mulane kena gedeng wong aja gelman nyebut jenenge niku ya wajar. Kanjeng Nabi badhe kapundhut. Lah niku sing wani masuk kamare Nabi namung Aisyah karuan, sing mangku Kanjeng Nabi wa Aisyah. Sing teng ruang tamu niku Fadl, Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali. Gang sedelok Fatimah rawuh masuk kamar. Tapi Nabi masih memaksakan jamaah. Niku Aisyah nak nyeritakno iku Fakana Rasulullah yuhada binal fadl wa rajulin. Wis kabeh ulama rahasia umum. muni rajulin iku ahli. Mau nyebut ahli kok gelem-gelem blas haram saya iso nyebut Ali. <laughs> Mulane cerita bareng Nabi gerah ape salat nang masjid yuhada yuhada dipapa. Al fadl wa rajulin. Wis wong roh kabeh mesti ahli. Maksudnya dipapa Fadl bin Abbas wa rajulin. Muni ahli mergo ora gelem napa? Wa rajulin. Mu berpuluh-puluh tahun. Nanti Nabi baru wafat tuh moh muni Ali moh. Satu-satunya itu mergo dibodoni sahabat. Ya ono sahabat sih. Kau rugen-rugen apa ya, sih ono sahabat. Kan akhirnya walhasil ono perang Jamal. Perang Jamal itu antarane Ali bek sinten Sayyidah Aisyah. Walhasil Sayyidah Aisyah itu kalah. Bareng kalah Sayyidina Ali ngentroksino kon tetep numpak unta teng Haudat wau teng nopo sekedup Haudat nih. Perang Jamal, mulane diarani perang Jamal. Kon nuntun. Misalnya kayak kulo ngokon ruhin, tako ya Aisyah, man afdalun nas. Rujuk, ya ya umal mukminin man afdalun nas. Corong jenengan wong paling afdal ku sinten? Jape Ali kan kayak sedih dijawab rojul, Dijawab rojul kan mubham. Akhirnya terpaksa meni Ali. <laughs> Lima harapti itu. mau ngerti yang paling sahih kok jinan perangi. Lima dah harapti. Lah Isa wong pinter. Lima zawalat kat ka umuk. Gitu. Kowe kok dilar rombo om kena apa? <laughs> Ya umal mukminin hadza min qada illah wa qadar. Wah niku urusan qada qadar. Ya padha aku mbek ali ngene iki qada qadar perkara. Dadi Aisyah ngomong ngendikan Ali pisan tok gara-gara pertanyaan itu man afdalun nas kan gak bisa dijawab rojul ya. tetep akhirnya jawab nopo Ali iku nunjukno itu sahabat fadhilus sahabat mbok gedhingo kaya apa iku gak ngingkari kebenaran. Tetap Aisyah ngakoni wong paling afdol sinten? Ali. Wong saiki mboten purun. Dari sahabat biasa. Ora cocok lah ngakoni afdol, tapi ya tetap ora cocok. Sayyidina Umar ngakoni nak paling iso maca Quran Ubay bin Ka'ab. Tapi dia ngendikan wa lana da'u ba'dalah nih. Tapi aku ya ora kabeh setuju. dene ngakoni tapi ora kabeh <laughs> setuju. Iku sahabat riyen. Nah, lah mulane wau balik. Kalau setiap persangkaan itu diterima, iya nak pas bener nak ora. Akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mulane api is pokoknya hukumnya kanjeng Nabi al bayinah wa illa hudda ala zuhri. Tetap kesaksian butuh bayi bayina. Lah bayina wong lanang papat sing roh langsung bareng. Misalnya nginceng gentenan ya ora cukup. Nginceng gentenan Ora cukup. Berarti roh kan sekedar ning dure ya ora roh, kudu roh mlebu ne. Lho mboten teng teng takrib apa to nggih nggih Ustaz. Syaratnya kan kudu Gue kudu roh mlebu ne. Ya, ya angel lho. Pokoknya ora kasil, ya. pokoknya akhirnya rajam iku gak kasil. Berat. Ya tapi ku aturane agama, ya ada ora kasil. Wong pinginnya agama iku ora terjadi zina. Nah kadang ekstremis cara berpikir, hukum rajam kudu ditegakno. Berarti hukum rajam nak ditegak no wong sewu, berarti senang terjadi wong zino wong sewu, kepinginnya Islam ora ono zino jadi ora usah rajam ngono lho, cocok. Paham ya? kepinginnya Islam ora ono zina apa rajam no Ora ono zino Mana kita dadi kiai ini iki bener didik cacili anti zino didik keluarga anti zino mereka kepinginnya Islam iku ora ono walau tak takrobus zino Ora kok kepingine Islam iku terus ngene iku mboten kudu rajam. Ma'is iku ngaku nabi zina iku nganti ping papat. Iku nabi cek takok tangga-tanggane. Ma'is iku akale wah ta oranya. Afi aklihi seun apa akale Ma'is iku? Wah. Tiap hari mayatur so oh, kula niku sucekno kula niku nate zina. Engko kena ngipit tok is mboten. Engko kena ngambung tok mboten nggih tenan niku. Hari kedua matur meneh. Sampai Nabi ditakokno tangga-tangga ini. ma iku piye jong neng gonem? Waras toh, waras ya Rasul. Gak gak weng maksudnya gak stres ya. Buatan gak waras. Sangking kepinginnya Nabi gak mendengar itu. Akrodo anhu itu beberapa kali. Artinya intinya Nabi itu kepinginnya yoranul ya zino, nangono zina, raja. Hukum tangan ditegaskan di pat. yo ya yo iya, kita yakin terbaik wong melong diketok tangan tapi lebih ingin lagi yang diinginkan Islam adalah orang aneh nyolong. Paham ya? Yang lebih diinginkan Islam orang aneh nyolong. Mana jenengan kudu syukur dadi kiai Indonesia. Kita inginnya ya orang ono nyolong, orang ono zina. Ora kok sangat berkeinginan anane raja. Tapi ora orang nantang hukum ya Allah nggih Dan mereka hukum iki wis hukum akibat. Raja mah hukum akibat. Sing disebabno zino. Artinya nek ora ono zina no ono Raja. bangun. Tapi misalnya sampean pertanyaannya, tapi zina akeh mergo ora rajam. Ya ora ana zina ora akeh, merkarane takwa. Kok lucu, zina akeh perkara ora ana rajam ya ora iso zina akeh perkara ana takwa. Lah nak zina akeh perkara ana raja ngene misale ruhen wis tuwek anggere wong wis tuwek. Zina kok raja Pak wah wae mati ae penting sira rasane. Paham gitu dadi wajane aneh mun anut Quran mawon nggih. Katap kepingine Islam bala takrobus zina. Ya tapi ngoten niku hukum iku resikone dhuwur. Angger dibokas bakas wong malah ketuduh. Sampai sak garwane Kanjeng Nabi dituduh. Mergo Abdullah bin Ubay gaya analogi wau. Wow ana ajin, ajin ratonan adonan roti terus ono wedus iku dipangan ta ora? Ya ngomong muni jawab dipangan, ndak jebule digo ngiasno ben Aisyah jadi tersang tersangka. Kurang ajar orang nganti ngono. Mulane walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun nawa azim. gede-gede no Jadi sing ora masuk akal masuk akal. Lah kabeh jawab iku bulet. Akhire Saisa Aisyah duka. Ali bulet sithik tapi ya tetap gelo Ya Rasulullah kula ora komentar cuma nggih ora usah dipikir Rabi liane mawon golek liane. Geneman kok ngono. Aisyah gelem lan amin. Yuhada bin Arju bin Al Fadl bin Abbas wa bin apa rajulin. Lan masyhur dari Imam Bukhari Imam Muslim anggere Aisyah muni rajul ya. Ali, soalnya gak anggere muni rajul ya. Ali, mbah wong iku cara Jawa ora cocok. Sapa sing teko wong iku ya wong iku sapa? Jadi HP. Mulane Wong Jawa nak raja cocok kak mau nyebut jenenge, lah itu HP. Kaya hanut itiba nih saya tidak sinton. Aisyah, nawas. Waladi itu normal, nggak raja cocok kok nyebut nawa jenenge. Waladi itu Wong Likul limri'in e, tetap ke desa saben-saben suci minhum sange wong akeh alaihi ala hadal ifki. Ma utai untuk perkara iktasaba kang wis nglakoni sapa iku limri'in e, nal ismi sange dosa fi dzalika e, fi hadis ifki. Waladi utai wong tawala kang napa wau gedhek no nguasakno sapa man to nguasa napa nggih. Sum tawala niku nguasani maknane niku sing aktivitas niku. Waladi utai wong tawala kang nenani sapa man kibrau ing dadi gedhene ifki, gedhek-gedhekno barang sing ora bener minhum sange wong akeh. Eta hamala tegese nanggung sapa man mu'dzamahu ing gedene ifku. Terus fabada nggih. Mongko ngawiti sapa wong gen kula ora ana titi ngabil khaudi kelawan tenanan utawa seluruh fihi ing dalam ikla ifki wa asya'ahu lan populerno sangka kata isya'ah napa nggih asya'ah sing kata napa isya innal ladzina yuhibbuna antasial fahisha Wa alam terkenal no sapa ifku. Wa wa te wong bin Ubay lahu kedeman ada pun disiksa adimun kang gede Wong sing gedhe no tanpa bukti iku sikso siksa sing gede Wa te ada pun adim ku rokok fil akhiratin wa akhirat